wasallam dan para sahabatnya. Barang siapa mempelajarinya dan mengamalkannya, maka di dalamnya ada kebahagiaan, di dalamnya ada kejayaan dan padanya ada tegaknya agama dan dunia. Ya. Karena seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala datang untuk memberikan kemaslahatan kepada kaum muslimin secara umum baik itu pemerintah maupun rakyat. Baik. Oleh karena itu perlu kita memahami hak-hak pemerintah maupun hak rakyat hak pemerintah yang harus ditunaikan oleh rakyat dan hak rakyat yang harus ditunaikan oleh pemerintah dengan sebab itu insyaallah taala apabila kita tunduk kepada syariat Islam maka kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak dan betapa benar-benar telah terjadi hancurnya satu negeri dan tersesatnya satu kaum dikarenakan mereka tidak mengindahkan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syariat terkait hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Dalam sejarah umat Islam bahkan umat-umat terdahulu telah banyak satu bangsa itu runtuh dan satu kaum tersesat dikarenakan tidak memperhatikan rambu-rambu syariat di dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Baik. Insyaallah taala kita bahas bagian pertama terlebih dahulu hak-hak pemerintah yang harus ditunaikan oleh masyarakat. Dan ini kita petik dari risalah Al-Syekh Al-Allamah Sa'ad bin Nasir Al-Thathri hafizahullah taala dan juga beberapa dari penuntut ilmu dari para penuntut ilmu yang lainnya baik beliau hafizahullah taala di dalam sebuah risalah yang berjudul Hukukur Ra'i war Ra'iyah waluzumu jama'atil muslimin menjelaskan kepada kita beberapa hak pemerintah yang harus ditunaikan oleh masyarakat yang pertama adalah i'tiqadu wilayatihi wa anna Allah jalla wa ala qad ja'alahu imaman lil muslimin. Meyakini kepemimpinannya meyakini kepemimpinannya dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dia yaitu seorang pemimpin sebagai pemerintah atau pemimpin kaum muslimin. Ini yang pertama. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan seseorang memimpin kita, maka pertama sekali yang harus kita lakukan adalah meyakini bahwa dia memang seorang pemimpin. Bahwa dia seorang pemimpin. Iya. Dan tidak boleh sedikit pun kita melakukan usaha-usaha untuk keluar dari kepemimpinannya. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ah famata mata mitatun mata mitatan jahiliyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa keluar dari ketaatan keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari pemerintah. Artinya dia tidak mengakui kepemimpinan atau pemerintah yang sedang berkuasa. Maka apabila dia mati, matinya seperti mati jahiliyah. Apabila dia mati, matinya seperti jahiliyah. Oleh karena itu, apabila Allah telah menetap, menetapkan bagi kita seorang pemimpin maka kita mengakui dia sebagai seorang pemimpin dan tidak boleh kita memisahkan diri dari kepemimpinannya ya jemaah sekalian yang sering jadi pertanyaan tapi bagaimana kalau ternyata dia meraih kepemimpinan dengan cara yang salah misalkan melalui apa namanya sistem togut ya yang mereka sebut dengan demokrasi ya atau demokrasi ini adalah sistem yang bertentangan dengan syariat Islam bertentangan dengan syariat Islam dalam Islam itu dalam memilih pemimpin bukan dilihat pada suara terbanyak bukan dilihat pada suara terbanyak tapi dilihat pada kepantasan apakah dia patut memimpin atau tidak sementara dalam demokrasi itu siapa yang terpilih berdasarkan suara terbanyak nggak peduli dia penjahat dia koruptor bahkan dia kafir sekalipun maka dialah yang akan menjadi pemimpin ya itu sudah jelas bertentangan dengan syariat Islam ya dan jemaah sekalian, pada hakikatnya demokrasi itu bukanlah suara mayoritas. Kita selama ini dibohongi. Yang mengatakan demokrasi itu suara mayoritas itu adalah orang yang tertipu. Ya. Kenapa? Karena suara mayoritas itu pada hakikatnya adalah suara milik segelintir orang yang punya uang yang bisa bikin iklan untuk pencitraan. Itu hakikatnya. Itu suara mayoritas. Suara mayoritas itu nggak ada nilainya sama sekali. Dia hanyalah milik segelintir orang yang punya uang untuk bikin iklan pencitraan. Jadi mau dia koruptor, penjahat, orang kafir sekalipun, kalau pencitraannya bagus, maka banyak orang yang akan memilihnya. Itu hakikat demokrasi sudah jelas bertentangan dengan syariat Islam. Contoh lain yang bertentangan dengan syariat Islam adalah melakukan kudeta sebagaimana akan kita sebutkan nanti atau melakukan pemberontakan lalu berhasil menguasai. Jemaah sekalian, ini dua cara yang salah. Baik melalui cara demokrasi atau melalui pemberontakan. Ya. Tapi ulama sepakat sebagaimana akan kita sebutkan nanti penukilannya. Ulama sepakat kalau seorang muslim berhasil memimpin dengan cara yang salah sekalipun dan dia sudah dianggap sebagai pemimpin, tidak ada lagi yang memimpin bersamanya, ya. Maka dia wajib ditaati. Wajib ditaati. Ini adalah dua permasalahan berbeda, dua permasalahan ilmiah yang sebenarnya berbeda. Kalau orang-orang tidak punya landasan berfikir yang ilmiah, dia menyamakan. Padahal ini dua permasalahan yang berbeda. Antara kesalahannya ketika naik menjadi pemimpin dan antara ketaatan kita kepadanya ketika dia sudah jadi pemimpin. Ini dua permasalahan yang berbeda. Iya. Jadi walaupun dia naik menjadi pemimpin dengan cara yang salah, walaupun itu salah, tetapi kalau dia sudah berhasil memimpin, maka wajib bagi kita untuk tunduk kepadanya. Ya, sebagaimana akan kita sebutkan insya Allah dalil-dalilnya dan bahkan kesepakatan para ulama. Ya. Kalau orang nggak paham, baginya nggak masuk akal. Bagaimana mungkin hasil dari demokrasi Kemudian kita memimpin, kita taat kepadanya. Katanya nggak masuk akal. Maka kita katakan ini dua permasalahan yang berbeda. Demokrasinya ia itu salah. Tapi kalau dia sudah berhasil menjadi pemimpin, maka Allah perintahkan kita untuk taat kepadanya. Ya, tanpa kita membenarkan demokrasi tersebut. Dan jemaah sekalian, secara akal sehat pun ini masuk akal. Ini masuk akal secara akal sehat. Ya, kenapa demikian? Karena apabila kita tidak mengakui kepemimpinannya, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan berusaha menjatuhkan dia. Ya. Dan ketika kita berhasil menjatuhkannya, orang lain akan apa namanya? menganggap kita juga melakukan kesalahan sehingga mereka pun berusaha menjatuhkan kita. Kemudian ketika dia berhasil memimpin, yang lain juga menganggap dia seperti itu salah. Kalau begitu kapan tenangnya kaum muslimin? Ya, begitu-begitu terus terjadi saling rampas kepemimpinan, masing-masing menganggap ini nggak berhak memimpin. Ketika dia sudah naik jadi pemimpin, yang lain menganggap dia nggak berhak. Dan itu pun nggak terjadi semudah yang kita bayangkan. Itu akan terjadi setelah melalui pertumpahan darah. Jadi mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Iya. Maka inilah keindahan syariat Islam. Selalu mengukur jauh ke depan, berpandangan jauh ke depan, bukan hanya melihat kondisi-kondisi yang dekat tetapi harus berpandangan jauh ke depan apa sebesar apa maslahatnya dan sebesar apa mudaratnya. Baik, ini yang pertama. Kemudian kata beliau rahimahullah taala wa ra'ah ta'atuhum fil ma'ruf zahiran wa batinan. Hak pemimpin yang kedua adalah menaati mereka di dalam perkara yang ma'ruf secara zahir maupun batin. Secara zahir maupun batin. Inilah kewajiban kita yang kedua. Menaati pemimpin kita, menaati pemerintah kita, baik secara zahir maupun secara batin apabila mereka memerintahkan kita untuk melakukan yang ma'ruf sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kalian Baik. Jemaah sekalian, ayat ini sangat jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepadanya, demikian pula taat kepada Rasul dan kepada pemimpin yang berasal dari kalangan kita, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Maka menaati pemimpin berarti taat kepada Allah. Sebaliknya, tidak menaati aturan-aturan pemimpin yang tidak bertentangan dengan syariat berarti itu sama dengan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walaupun jemaah sekalian perintah yang ditujukan kepada kita bertentangan dengan keinginan kita. Wajib kita taat selama itu tidak mengandung dosa ini kalimat yang perlu diperhatikan. Selama itu tidak mengandung dosa, walaupun kita sebenarnya kurang suka dengan kebijakan tersebut, wajib bagi kita untuk taat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wa ta'ah." Hakun 'alal mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha, ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a alaihi wala ta'ah mendengar dan taat adalah wajib atas setiap muslim dalam perkara yang dia senangi maupun yang dia benci selama dia tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat maka apabila dia diperintahkan untuk berbuat maksiat tidak ada mendengar tidak pula ada ketaatan. Baik. Jadi hadis ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin meskipun kebijakannya itu tidak kita senangi. Tapi selama itu bukan dosa, maka wajib bagi kita untuk taat. Ya, karena bisa jadi pemerintah itu mengeluarkan ketetapan yang kita nggak senangi. Mungkin ada satu kepentingan kita yang kemudian terganggu atau apa saja yang hati kita nggak bisa terima tapi itu nggak ber nggak apa namanya nggak mengandung maksiat wajib bagi kita untuk taat ya wajib bagi kita untuk selalu taat bahkan di dalam riwayat Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda isma wa ati lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak tetaplah kamu mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Iya. Mungkin di sebagian negeri itu banyak praktek-praktek seperti ini. Pemerintah yang berlaku zalim. Pemerintah yang berlaku zalim dan juga mengambil dan merampas harta manusia. Ya, apakah dengan satu kebijakan resmi ataukah kebijakan yang tidak resmi maka ini semuanya tidak boleh menghalangi kita untuk tetap taat kepada pemimpin selama yang dia perintahkan itu adalah kemakrufan tidak bertentangan dengan syariat wajib bagi kita untuk taat tetapi kalau kita diperintahkan untuk melakukan satu perbuatan dosa maka tidak boleh kita untuk taat tapi jemaah sekalian, itu bukan berarti kita tidak mengakui kepemimpinannya dan kita boleh keluar dari pemerintahannya tidak. Hanya saja kita nggak taat di dalam perkara maksiat tersebut. Tapi dalam perkara lain kita wajib untuk tetap taat. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Syekh, an-nushu lahum wa tabyinul haq bilutfin. Menasehati mereka dan menjelaskan kebenaran dengan cara yang lembut menasihati mereka dan menjelaskan kebenaran dengan cara yang lemah lembut baik ini termasuk kewajiban utama setiap rakyat untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin dan ini termasuk di dalam hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu tentang nasihat di antaranya dikatakan wali aimmatil muslimin wa ammatihim dan nasihat itu juga harus diberikan kepada para pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Ya. Tapi jemaah sekalian, hendaklah nasihat itu dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Dan itu pada asalnya nasihat. Terutama kepada pemerintah yang memiliki kekuatan, ya. Salah besar kalau kita menasihati dengan cara yang keras. Bahkan jemaah sekalian, menasihati pemerintah itu beda dengan menasihati kebanyakan orang. Ya. Yaitu harus dengan cara sembunyi-sembunyi. Tidak boleh terang-terangan. Ini termasuk prinsip penting di dalam menasihati pemerintah. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian orang yaitu katanya dia berniat menasihati pemerintah tapi dengan cara apa? terbuka seperti di mimbar-mimbar atau dengan cara berteriak-teriak misalkan di depan kantor pemerintah atau di depan istana berdemonstrasi atau menulis di media massa, di media-media sosial, ini semua adalah cara-cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Di dalam hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan walakin liya'khudh bi yadihi falyakhlu bihi wa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alayh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang ingin menasihati penguasa janganlah dia tampakkan secara terang-terangan. Janganlah dia tampakkan secara terang-terangan. Akan tetapi, hendaklah dia pegang tangannya. Hendaklah dia pegang tangannya, kemudian menyepi dengannya, lalu sampaikan nasihat tersebut. Kalau diterima, maka itulah yang diinginkan. Adapun kalau tidak diterima, ah, kalau tidak diterima, maka dia sudah melakukan tugasnya untuk memberikan nasihat kepada penguasa tersebut. Iya. Dan orang yang memberikan penguasa, orang yang memberikan nasihat kepada penguasa dengan cara terang-terangan, maka ini sangat bertentangan dengan manhajus salaf. Ya. Pernah ditanyakan kepada Syekh Saleh Al Syekh Ibnu Bas rahimahullah taala, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah taala. Hal min manhajis salaf naqdul wulati min fawqil manabir apakah termasuk manhaj salaf mengkritik pemerintah dari atas mimbar-mimbar wa ma salaf fi nushil wulah dan seperti apa manhaj salaf di dalam menasihati pemerintah maka beliau rahimahullah taala menjawab laisa min manhajis salaf at-tashhir bi'uyubil wulah wa dzikru dzalika 'alal manabir bukan termaksud bukan termasuk manhajus salaf menyebarkan aib-aib para penguasa menyebarkan aib-aib para penguasa atau menyebutkan hal itu di atas mimbar-mimbar li'anna dzalika yufdi ilal fawda sebab yang demikian itu mengantarkan kepada ketidakstabilan akan terjadi kekacauan wa adamis sam'i wa ta'afil ma'ruf dan juga menyebabkan masyarakat tidak lagi mau mendengar dan taat dalam perkara yang baik karena dia sudah terlanjur benci kepada pemerintah ini walaupun diperintahkan yang baik dia nggak mau taat lagi wa yufdi ilal khawdil yadur wala yanfa dan juga akan mengantarkan pada berbagai macam permasalahan yang berbahaya dan tidak bermanfaat walakin at-tariqatul muttaba'a inda salaf an-nasihatu bainahum wa bainas akan tetapi cara yang diikuti oleh generasi salaf adalah menasihati secara sembunyi antara mereka dan para pemimpin jadi tidak diketahui oleh khalayak or khalayak banyak wal kitaba ilaih demikian pula menulis surat kepada pemimpin tersebut awit awil ittisal bil ulama alladziina yattasiluna bihi hatta yuwajjah ilal khair atau menghubungi para ulama menghubungi para ulama yang memiliki akses untuk menasehati para penguasa tersebut sehingga mereka dapat diarahkan kepada kebaikan inilah manhajus salaf di dalam menasehati para pemimpin jadi apa yang dilakukan oleh sebagian orang hari hari ini dengan menyebutkan aib-aib pemerintah di media massa itu sama sekali bertentangan dengan syariat Islam ya sama sekali bertentangan dengan syariat Islam ya dan itu adalah termasuk cara kaum khawarij dan ciri-ciri kaum khawarij sebagaimana insyaallah taala akan kita sebutkan insyaallah lebih detail tentang orang-orang khawarij bagaimana sepak terjang mereka dalam berhubungan dengan penguasa Baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata beliau, takliful qulub ala ta'atihim. Mengikat hati manusia untuk menaati para pemimpin. Artinya apa? Kita berkewajiban untuk mengajarkan kepada masyarakat hak-hak pemerintah ini. Yang banyak masyarakat itu nggak paham, ya. Dan subhanallah, mungkin kalau orang-orang awam kadang kita maklum dalam tanda petik ya kalau dia belum paham hak pemerintah dalam Islam tapi banyak orang yang sudah menuntut ilmu bahkan tidak jarang sudah dianggap sebagai ustadz sebagai dai ahlu sunnah masih melakukan pelanggaran yang besar ini sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah ini bukan pelanggaran yang main-main ya pelanggaran terhadap hak pemerintah ini pelanggaran besar di dalam syariat yang dapat mengantarkan kepada kesesatan yang besar iya nah jemaah sekalian kondisi masyarakat kita ini subhanallah betul-betul jauh tidak mengerti hak para pemimpin maka termasuk kewajiban kita menjelaskan kepada mereka pemimpin itu punya hak yang besar yang harus kita tunaikan dan ini termasuk dari kewajiban berdakwah kewajiban berdakwah iya sebagai sebuah contoh, media-media masa kita ya, pada umumnya berbicara tentang aib-aib penguasa itu bisa jadi apa namanya komoditi mereka yang nomor satu ya di samping cerita zinanya para artis hubungan-hubungan gelap para selebritis atau kehidupan dunia kehidupan yang jauh dari agama orang-orang terkenal itu kan isi daripada kebanyakan media masa kita maka di samping itu adalah aib-aib para pejabat aib-aib para penguasa ya kalau nggak gitu mereka nggak akan laku mereka merasa nggak akan laku kalau nggak seperti itu subhanallah jadi pikir dua kali pikir pikir panjang kalau mau jadi wartawan ya kalau mau jadi wartawan pikir panjang, hati-hati. Hati-hati. Ini bahaya besar. Ini termasuk gibah, termasuk dosa yang sangat besar. Apalagi yang digibahi adalah penguasa yang akan berdampak luas pada masyarakat. Maka termasuk kewajiban kita kita jelaskan. Kita jelaskan, ya. Apalagi kepada para penuntut ilmu. Kita harus jelaskan kepada mereka, pemerintah itu memiliki hak yang sangat besar. Ini termasuk kewajiban kita. Ya, dan itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberikan peringatan yang sangat keras kepada kaum Khawarij yang tidak memenuhi hak-hak para penguasa. Baik, ini yang keempat. Kemudian yang kelima kata beliau, ada khuruj ala ulatil umur. Tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintah tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Iya. Dan ini termasuk dosa yang sangat besar. Melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Iya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjata lahu." Barang siapa melepaskan tangan dari ketaatan, maksudnya memberontak, maka dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah wa mata wa laysa fi unuqihi mata mitatan jahiliyah dan barang siapa mati sementara tidak ada di lehernya bayat, maksudnya dia tidak tunduk pada pemerintah muslim maka dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah dahulu ya yeah. dan jemaah sekalian Syekh menjelaskan pemberontakan itu bisa jadi dengan tiga macam, tiga macam cara. Ya. yeah. Hmm. Yang pertama, tidak mau taat. Tidak mau taat kepada pemerintah. Yang kedua, memberontak dengan senjata. Dan yang ketiga, memberontak dengan kata-kata. ya -kata. -kata memberontak dengan kata-kata. Jadi ini tiga macam pemberontakan yang kita harus waspada. Jangan sampai kita terjerumus padanya. Pertama, tidak mau taat terhadap aturan-aturan penguasa yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, memberontak dengan senjata dan ini yang paling berat. Ya, mengangkat senjata melawan pemerintah. Dan yang ketiga adalah memberontak dengan kata-kata. Apa yang dimaksud dengan memberontak dengan kata-kata? Maksudnya adalah menyebutkan aib-aib penguasa, menggibah para penguasa, menyebutkan kesalahan-kesalahan penguasa di khalayak ramai. Apakah di mimbar-mimbar ataukah demonstrasi atau di media-media termasuk di media-media sosial. Iya. Jemaah sekalian, ini kelihatannya bagi sebagian orang sudah merupakan hal yang biasa berbicara tentang aib penguasa. Padahal itu termasuk kategori pemberontakan. Iya. Pemberontakan itu bukan hanya dengan senjata. Bahkan pemberontakan dengan senjata tidak akan pernah terjadi sebelum ada pemberontakan dengan kata-kata. Iya kan? Nggak mungkin masyarakat itu langsung angkat senjata. Mesti ada yang provokasi terlebih dahulu. Oleh karenanya jemaah sekalian, dahulu ada satu golongan khawarij yang dikenal dengan nama Al-Qa'adiyah mereka ini tidak pernah mengangkat senjata tidak pernah mengangkat senjata iya kerjaan mereka adalah menjelek-jelekkan penguasa memanas-manasi masyarakat agar masyarakat mau melawan pemerintah maka mereka pun digelari sebagai khawarij. Iya. Makanya jemaah sekalian, di sini perlu kita ingatkan hati-hati dengan para dai, para ustaz, para penuntut ilmu yang berbaju salafiyah, berbaju ahlus sunnah tetapi melakukan metode-metode khawarij. Iya. Ini salah satu metode khawarij dan dapat menyebabkan seseorang tergolong ke dalam golongan khawarij kalau dia melakukannya. Syekh Soleh Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan khawarij itu adalah satu golongan yang memiliki tiga kesesatan. Yang memiliki tiga kesesatan. Iya. Yang pertama adalah memberontak kepada penguasa, penguasa muslim. Penguasa muslim yang zalim, penguasa muslim yang zalim. Ini ciri mereka yang pertama. Penguasa muslim yang tidak berhukum dengan syariat. Kalau penguasa muslim yang berhukum dengan syariat, Khawarij juga sepakat dengan ahlu sunnah. Ya, dalam teorinya seperti itu. Mereka sepakat dengan ahlu sunnah. Ini adalah pemimpin yang mesti dimuliakan, mesti didukung. Yang justru menjadi perbedaan dengan ahlu sunnah adalah kalau penguasa itu adalah penguasa yang zalim maka mereka melakukan pemberontakan ya padahal dalil yang kita sebutkan tadi adalah larangan keras melakukan pemberontakan dan tidak membeda-bedakan apakah penguasa itu adil atau zalim penguasa yang baik atau penguasa yang buruk iya nanti akan kita sebutkan insyaallah taala dalil-dalil yang lebih menegaskan larangan memberontak kepada penguasa yang baik maupun yang buruk, yang adil maupun yang zalim. Baik, ini ciri khawarij yang pertama, melakukan pemberontakan. Yang kedua, mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Padahal itu bukan termasuk dosa kesyirikan dan kekufuran. Kemudian yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin menghalalkan darah kaum muslimin inilah tiga prinsip dasar golongan khawarij tiga prinsip dasar golongan khawarij iya jemaah sekalian sebelum kita lanjutkan keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan perlu kita pahami satu hal bahwasannya orang itu melakukan penyimpangan melakukan kesesatan tidak semua dapat kita hukumi sebagai apa namanya uh, ahlul bid'ah. Enggak semua. Ya. Tidak setiap orang melakukan kesalahan atau kebid'ahan itu bisa kita fonis sebagai ahlul bid'ah. Ya. Kalau begitu, kapan seseorang itu patut disebut sebagai ahlul bid'ah? Maka ketahuilah seseorang itu patut disebut ahlul bid'ah apabila dia melakukan apabila dia melakukan penyimpangan yang termasuk dalam perkara prinsip syariat dalam perkara prinsip syariat iya dalam masalah usul bisa menyebabkan dia termasuk ahlul bid'ah. Ya. Berikut saya kutipkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, "Wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajul min ahli al-ahwa mashtahara 'inda ahli ilm bis sunnah mukhalafatuha lil kitabi was sunnah kabid'atil khawarij war rawafid wal qadariyah wal murji'ah kata beliau rahimahullah bid'ah yang dapat menggolongkan seseorang kepada golongan ahlul bid'ah itu enggak semua bid'ah melainkan hanyalah bid'ah yang telah masyhur di kalangan ulama ahlus sunnah akan penyelisihannya terhadap Al-Quran dan sunnah kemudian beliau berikan contoh seperti bid'ahnya khawarij, syiah, qadariyah, dan murjiah. Iya. Nah, beliau sebutkan empat contoh, bukan untuk pembatasan. Ya, tapi ini yang paling terkenal. Jadi yang pertama sekali beliau katakan bid'ah khawarij. Siapa yang melakukan bid'ah khawarij dapat menyebabkan dia keluar dari ahlu sunnah. Jadi ini nggak main-main. Ya. Ini termasuk prinsip di dalam manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kalau begitu apa bid'ah khawarij? Tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama kali melakukan pemberontakan terhadap para penguasa muslim yang zolim. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, tadi kita sebutkan tiga. Tiga ciri bid'ah khawarij. Ya, Tiga asas, tiga asas dan tiga prinsip bidah khawarij. Apakah seseorang itu baru boleh disebut khawarij kalau dia melakukan ketiga-tiganya? Seperti kata sebagian orang, jadi dia nggak bisa dihukumi khawarij kecuali dia harus melakukan tiga-tiganya. Dia mengkafirkan seorang muslim, termasuk mengkafirkan pemerintah dan menghalalkan darah mereka serta memberontak kepada mereka. Ini syubhat mereka. Ya, ini syubhat mereka. Maka Syekh Shalal Fauzan menjelaskan, "Alladhi yakhruju ala waliyil amr hadha minal khawarij." Yang melakukan pemberontakan kepada para penguasa, dia termasuk khawarij. Jadi, nggak harus dia mengkafirkan para penguasa. Alladhi yukaffiru bil kabira hadha al khawarij juga dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar padahal dia seorang muslim dia juga termasuk khawarij alladhi yastahillu dima'al muslimin hadha minal khawarij demikian pula yang menghalalkan darah seorang uh, yang menghalalkan darah kaum muslimin maka dia termasuk khawarij alladhi yajma'u bainal umuri thalatha hadha huwa ashaddu anwa'il khawarij yang mengumpulkan tiga kesesatan ini adalah khawarij yang paling parah. Ya. Jadi nggak harus dia melakukan semuanya baru dia disebut sebagai khawarij. Ya. Karena ada sebagian orang ketika kita nasihati, ya akhi, jangan antum menjelek-jelekkan penguasa. Maka dia katakan ketika kita ingatkan kepadanya itu termasuk manhaj khawarij. Maka dia katakan khawarij itu mengkafirkan kaum muslimin. Khawarij itu menghalalkan darah kaum muslimin. Anda tidak mengkafirkan dia. Saya tidak mengkafirkan pemerintah, saya tidak menghalalkan darahnya. Cuma apa yang dia lakukan? Menjelek-jelekkan penguasa di media massa. Iya. Dan subhanallah, ini masih banyak orang-orang yang dianggap sebagai ahlu sunnah, bahkan dianggap sebagai dai ahlu sunnah dan para penuntut ilmu tanpa merasa berdosa kemudian menyebarkan tulisan-tulisan mereka, website-website mereka di media-media sosial yang di situ ada celaan-celaan terhadap pemerintah. Iya. Padahal itu adalah manhajnya Khawarij, ya. Dan kalau mereka mengatakan, kalau mereka mengatakan bahwa uh, yang dimaksud dengan memberontak itu hanyalah dengan kata-kata dengan senjata maka di sini Syekh Hafizahullah taala telah membantah mereka bahwa pemberontakan itu bisa dengan tiga hal bisa dengan tiga hal yaitu tidak taat kepada penguasa kemudian dengan senjata dan juga dengan kata-kata iya demikian pula Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah sebagaimana di dalam kitab Fatawa Al-Ulama Al-Akabir halaman 96 beliau mengatakan bahwasannya di dalam ucapan Dzul Khuwaisirah Dzul Khuwaisirah ini cikal bakal Khawarij dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil berlaku adilah engkau wahai Muhammad karena kamu tidak berlaku adil karena kamu tidak berlaku adil. Iya. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Wa hadza akbaru dalilin ala anna al-khuruj 'ala al-imam yakunu bis-saif wa yakunu bil qawli wal kalam." Hadis ini adalah sebesar-besarnya dalil bahwasannya pemberontakan kepada pemimpin itu bisa jadi dengan senjata dan bisa jadi pula dengan ucapan maupun perkataan. Iya. Jadi uh, ini yang harus kita waspadai termasuk kategori pemberontakan adalah dengan kata-kata bukan saja dengan senjata. Iya. Dan jemaah sekalian, telah datang hadis-hadis yang sangat banyak sekali menjelaskan kepada kita larangan memberontak kepada penguasa baik penguasa yang adil maupun penguasa yang zalim ya sekali lagi jemaah sekalian kalau kita berbuas, berbicara penguasa itu adil penguasa yang yang berhukum dengan syariat nggak ada bedanya kita dengan khawarij ya justru perbedaan kita dengan khawarij adalah karena penguasa ini tidak berhukum dengan syariat tidak berhukum dengan syariat. Disitulah titik perbedaan yang paling mendasar. Ya, salah satu titik perbedaan yang paling mendasar antara ahlu sunnah dengan khawarij apabila penguasa itu tidak berhukum dengan syariat atau berlaku zalim. Kalau penguasa sudah sesuai syariat, penguasa yang baik, maka nggak ada perbedaan antara ahlu sunnah dengan khawarij. Ya, tidak ada perbedaan. Ini teorinya seperti itu. Walaupun dalam prakteknya orang sudah berhukum dengan syariat pun mereka anggap tidak sesuai dengan syariat. Ya. Bahkan jangankan penguasa sekarang, jangankan penguasa sekarang, para sahabat saja, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah, mereka bilang tidak berhukum dengan syariat maka ketika Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bersepakat untuk menunjuk beberapa orang sahabat sebagai mediator perdamaian. Kata orang-orang Khawarij, mereka sudah menunjuk manusia sebagai penentu hukum. Lalu mereka mengatakan, "Inil hukmu illa lillah." tidaklah hukum itu kecuali milik Allah ya kemudian mereka bacakan ayat-ayat di antaranya yang menjadi apa namanya ayat pamungkas mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah atau dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang kafir. Ini ayat mereka tujukan kepada Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhum ajmain. Iya. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalimatu haqqin urida bihal batil. Ini adalah kalimat yang benar tetapi yang mereka maukan adalah kebatilan. Iya. Jadi sejak tetapi secara teorinya seperti itu. Kalau penguasa itu berhukum dengan syariat, kita nggak ada perbedaan dengan khawarij. Kalau begitu, di mana letak perbedaan? antara ahlu sunnah dan khawarij di dalam menyikapi para penguasa. Letak perbedaan itu adalah pada pemerintah yang zolim. Pada pemerintah yang zolim. Ahlu sunnah menasehati pemerintah yang zolim dan bersabar menghadapi pemerintah yang zolim. Sedangkan orang-orang khawarij juga mengatakan mereka menasehati tapi dengan cara melakukan pemberontakan baik pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Iya. Makanya jemaah sekalian, berikut kita sebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita kewajiban untuk tetap taat dan tidak boleh memberontak walaupun pemerintahnya zolim, Walaupun pemerintahnya zolim, Iya. Di antaranya dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man farakal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah barang siapa yang melihat satu kemungkaran yang tidak dia sukai pada diri pemimpinnya maka hendaklah dia bersabar ya yeah. Karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari pemerintah sejengkal saja kemudian dia mati maka matinya seperti mati jahiliyah. Jadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lihat kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah, kemungkaran artinya tidak berhukum dengan syariat. Ya. Kemungkaran artinya tidak berhukum dengan syariat. Ini hadis jelas tapi mereka menafsirkan macam-macam. Mereka bilang, ah, itu kan kalau artinya undang-undangnya sesuai dengan syariat. Kemudian pemerintahnya zolim. Ya mas kalian, apa bedanya? Apa bedanya? Kalau undang-undang sesuai syariat itu hanya apa namanya formalitas belaka. Apa manfaatnya? Undang-undangnya tertulis sesuai dengan syariat, tapi hanya formalitas. Pada kenyataannya, dalam pemerintahan, dalam hukum sehari-hari, menggunakan hukum orang kafir. Nggak ada bedanya. Iya. Ini ucapan yang berasal dari diri-diri mereka, tidak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan, siapa yang melihat kemungkaran? Kemungkaran ini sifatnya umum. Dan yang namanya kemungkaran, pasti tidak sesuai syariat. Artinya jelas tidak berhukum dengan syariat. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita lawan dia? Kita memberontak? Tidak jemaah sekalian. Beliau mengatakan, "Falyasbir, hendaklah bersabar." Karena siapa yang melawan pemerintah seperti ini, kemudian dia mati, matinya jahiliyah. Baik. Hadis yang lain juga di dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian akan melihat sepeninggalku pada diri para pemimpin kalian kecurangan dan kemungkaran yang kalian ingkari kecurangan jamaah sekalian apa kalau bukan korupsi namanya ya dan berbagai macam kecurangan yang lain ya serta kemungkaran-kemungkaran yang kalian ingkari. Apa itu dikatakan syariat Islam? Tidak. Itu kezoliman. Itu bertentangan dengan syariat Islam. Itu hukum kufar. Kemungkaran itu adalah hukum orang-orang kafir. Maka jemaah sekalian, para sahabat pun bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa perintahmu kepada kami ya Rasulullah apabila kami menemui para pemimpin seperti ini. Para pemimpin yang curang, yang melakukan kemungkaran, yang tidak berhukum dengan syariat. Maka jemaah sekalian, apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita berjumpa dengan para pemimpin seperti ini? Addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Perhatikan jemaah sekalian, hadis yang pertama tadi disuruh bersabar. Sekarang disuruh minta kepada Allah. Inilah sebaik-baiknya solusi menghadapi pemimpin yang zalim. Sabar dan doa. Sabar dan doa. Iya. Dan tentunya kita menasihati sebagaimana sudah kita sebutkan di poin sebelumnya. Tapi cara menasihati itu berbeda. Kalau sudah dinasehati nggak mau taat, Apakah boleh kita demonstrasi? Kan sudah kita nasihati baik-baik. Jawabannya tidak boleh. Tetapi sabar dan doa. Itulah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bagi orang-orang khawarij nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Masa cuma sabar saja kata mereka. Masa cuma diam-diam berdoa saja. Dia sudah zalim kepada kita. Itu kata mereka. Subhanallah. Padahal jemaah sekalian kalau mereka paham disitulah kunci untuk menghadapi penguasa yang zalim. Kenapa? Kata Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah, penguasa yang zalim itu bagian dari azab Allah atas dosa-dosa kita. Itu hakikat penguasa zalim. Allah menguasakan atas kita orang yang zalim karena kita ini zalim. Patut kita mendapatkan azab seperti itu. Iya. Yeah. Allah membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Tidak mungkin kalau kita baik, Allah kuasakan kepada kita orang yang tidak baik kepada kita. Ini kalau kita pakai sedikit akal saja. Iya. Kalau begitu jamaah sekalian, kata Imam al Basir, Hasan Al-Basri rahimahullah, azab Allah ini nggak mungkin kita hadapi dengan kekuatan kita, nggak mungkin kita hadapi dengan pedang kita, tetapi hadapi dengan apa? Sabar dan doa. Bertobat kepada Allah, tunduk kepadanya. Ingat dosa-dosa kita. Itu kuncinya untuk menghadapi penguasa yang zalim. Iya. Tapi jemaah sekalian, kalau kita hadapi dengan kekuatan senjata, mungkin kelihatannya kita berhasil. Ya. Padahal justru kemudaratannya lebih besar. Justru kemudaratannya lebih besar apa gunanya kalau kita sudah berhasil mengganti penguasa yang zalim tapi ternyata setelah ter, tertumpah darah kaum muslimin ya andai satu darah kaum muslimin tertumpah itu mudaratnya sudah sangat besar apalagi sampai ratusan bahkan ribuan ya seperti yang terjadi di Tunisia demikian pula di Libya di Libya mereka mau menjatuhkan Khadafi, memang mereka berhasil. Tapi jemaah sekalian, itu setelah ribuan orang menjadi korban. Iya, sama-sama muslim. Ribuan orang menjadi korban. Iya. Demikian pula di Mesir, di Yaman, ya. Ribuan orang menjadi korban baru mereka berhasil. Kemudian jemaah sekalian, setelah mereka berhasil setelah mereka berhasil untuk mengganti pemimpin yang lama. Apakah ada jaminan pemimpin yang baru tidak berlaku zalim? Enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan. Ternyata pemimpin yang berikutnya tidak kalah zolimnya, tidak kalah jahilnya dengan pemimpin yang sebelumnya. Iya, ini masalahnya. Jadi mudaratnya lebih besar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita bersabar dan berdoa. Baik. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita akan datangnya para pemimpin. Ini hadis yang paling tegas yang menjelaskan kepada kita akan datangnya para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Dan ini termasuk hadis yang padanya terdapat sebesar-besarnya dalil untuk membantah orang-orang khawarij. Yang kata mereka, kalau pemimpin gak berhukum dengan syariat, maka kita nggak ada kewajiban taat. Maka dengarkanlah hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati." Akan datang sepeninggalku para penguasa yang tidak meneladani petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku. Apa artinya itu? Ini sudah jelas. Artinya tidak berhukum dengan syariat karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah syariat Islam. Ya, itulah syariat Islam. Jadi sudah jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita akan adanya para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat Islam dan Nabi tidak pernah mengatakan, oh apa namanya dasar negaranya syariat Islam. Yang itu dasar negaranya bukan syariat Islam tidak. Enggak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan demikian. Itu hanya takwil orang-orang bodoh tersebut. Iya. Lalu sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba jamaah sekalian, kita dengarkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking parahnya para pemimpin tersebut. wasayaku mufihim rijalun kulubuhum kulubus syayatin fi ins. Dan akan ada di tengah-tengah para pemimpin tersebut orang-orang yang hati mereka adalah hati-hati setan di dalam jasad manusia. Ya. Hati mereka adalah hati setan dalam jasad manusia. Jadi benar-benar sudah jauh dari penegakan syariat Islam. Kemudian sahabat yang mulia Hudayfa ibnul Yaman radhiyallahu anhu bertanya, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dalik Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah apabila aku berjumpa dengan para penguasa yang tidak berhukum dengan syariat tersebut? Maka Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kata beliau lawan? Tidak jemaah sekalian. Beliau bersabda, "Tasma'u wa tuti'u lil amir wa induri duriba wa ukhidha maluk fasma' wa ati." Hendaklah kamu tetap mendengar dan taat kepada pemerintahmu tersebut meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, tetap dengar dan taat. Iya. Ini subhanallah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seakan-akan tidak pernah didengarkan oleh orang-orang khawarij tersebut. Baik. Demikian pula dalam hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Wail bin Hujr radhiyallahu anhu. Bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in kana alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum?" Ya Rasulullah, Bagaimana pendapatmu apabila kami memiliki para pemimpin yang hanya minta hak mereka sementara hak kami tidak mereka berikan. Hak kami ditahan, hak mereka mereka minta. ya Ini sudah jelas ya, pemimpin yang zalim. Tidak menunaikan hak masyarakat tapi minta ditunaikan haknya. Ini pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perjuangkan hak kalian, rampas demo. Tidak sama sekalian. Beliau tidak berpesan seperti itu. Apa pesan beliau? Isma'u wa ati'u. Fa inna ma alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Tetap dengar dan taat kepada pemimpinmu tersebut karena sesungguhnya dosa mereka adalah tanggungan mereka dan dosa kalian adalah tanggungan kalian. Artinya, kalau pemimpin itu tidak menunaikan hak kita sebagai rakyat, biarlah dia berdosa sendiri. Jangan kita berbuat dosa lagi kepadanya. Maka kita akan menanggung dosa kita. Kalau kita berbuat dosa kepadanya, sebagaimana dia akan menanggung dosanya apabila dia berbuat dosa kepada kita. Iya. Jadi subhanallah inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jemaah sekalian, berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bukan permasalahan sepele, ini termasuk permasalahan akidah yang disebutkan di dalam kitab-kitab akidah adalah haramnya memberontak. Meskipun kepada pemerintah yang zalim, dan sekali lagi saya ingatkan, pemberontakan itu bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan kata-kata. Makanya ada seorang yang berbaju ahlu sunnah, yang berbaju salafiyah, meskipun dipanggil ustadz, kalau dia apa namanya menjelek-jelekkan penguasa, maka dia telah melanggar akidah ahlu sunnah. Dan melanggar akidah ahlu sunnah, permasalahannya berat. Permasalahannya berat, bisa menyebabkan dia keluar dari ahlu sunnah wal jamaah masuk ke dalam golongan khawarij seperti tadi sudah kita sebutkan penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Khawarij itu punya tiga kesesatan, barang siapa yang melakukan salah satu darinya, maka dia tergolong khawarij. Ya, enggak harus dia punya tiga-tiganya. Salah satunya saja dia sudah tergolong dari golongan khawarij. Baik. Kita kutipkan beberapa penjelasan para ulama akan haramnya pemberontakan. Dan disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah Ini salah satu kitab akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Yang sangat penting sekali Untuk kita pelajari Kata beliau Wala naral khuruja ala a'immatina Wa ulati umurina Wa injaru Kami tidak memandang Bolehnya memberontak kepada para pemimpin dan pemerintah kami meskipun mereka berbuat zalim wala nad'u 'alaihim wala nanza'u yadan min ta'atihim dan kita tidak mendoakan kejelekan atas penguasa dan tidak melepaskan ketaatan dari mereka wa nara ta'atahum min ta'atillah azza wa jalla faridatan dan kami memandang bahwa taat kepada para penguasa bagian dari ketaatan kepada Allah sebagai satu kewajiban malam ya'muru bimaksiatin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat maka wajib kita taat wa bisalah wal mu'afah dan kami mendoakan kebaikan bagi mereka dan keselamatan baik dan jemaah sekalian ini adalah kesepakatan para ulama kesepakatan para ulama tidak ada perbedaan pendapat ulama akan haramnya pemberontakan baik kepada penguasa muslim yang baik, yang adil maupun kepada penguasa muslim yang zalim. Sebagaimana diantaranya dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim juz ke-12 halaman 229. Beliau berkata, "Wa ajma'a ahlus sunnah annahu la yanazilu sultan bil fisq. Ahlu sunnah telah sepakat bahwasannya penguasa itu tidak boleh dilengsarkan karena melakukan satu kefasikan atau dosa besar. Iya, nggak boleh dilengsarkan. Sepakat ulama ahlu sunnah tidak ada perbedaan pendapat. Iya, yang boleh dilengsarkan itu siapa? Yang kafir. Itu juga sepakat ulama Sepakat ulama, kalau dia kafir, boleh dilengsarkan. Tapi itu pun nggak otomatis. Lihat dulu sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Kalau ternyata mudaratnya lebih besar, maka sabar dulu. Sabar dulu. Berarti kita belum punya kemampuan, belum punya kekuatan sehingga bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Iya. Jadi ini adalah dua hal yang disepakati para ulama. Pertama haramnya memberontak kepada pem pemerintah muslim yang zalim. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Makanya aneh. Kalau ada orang yang dianggap tokoh agama, apalagi dikenal sebagai dai ahlus sunnah, kemudian menyerukan apa namanya? pemberontakan kepada penguasa muslim. Sekali lagi saya ingatkan, pemberontakan yang dimaksudkan di sini bukan sekedar dengan senjata, tapi juga dengan kata-kata, dengan cara menulis kejelekan-kejelekan para penguasa di media massa. Bahkan mereka buat website khusus, khusus nahi mungkar yang berbicara tentang aib-aib penguasa dan ini dianggap dai halus sunnah. Kemudian di-share oleh para penuntut ilmu yang sudah mengenal sunnah, subhanallah. Ya. Yang ulama sudah sepakat akan haramnya perbuatan tersebut. Ya. Jadi yang kedua ulama juga sepakat orang kafir tidak patut memimpin kaum muslimin. Ini dua kesepakatan ulama terkait dengan kepemimpinan. Penguasa muslim yang zolim, yang jelek, yang buruk, tidak boleh dilengsarkan. Yang kedua, penguasa yang kafir wajib dilengsarkan. Tapi ingat, itu enggak otomatis wajib. Artinya sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kalau kita hanya punya pisau dapur mau melawan tank, itu namanya bunuh diri. Ya. Enggak boleh harus perhitungan yang matang. Itu bagian dari jihad dan jihad itu harus dengan kekuatan. Jihad itu harus dengan kekuatan. Sebagaimana firman Allah, wa aiddulahum mastata'tu min quwwah dan siapkan untuk menghadapi orang-orang kafir tersebut apa yang kalian sanggupi dari kekuatan. Baik. Jadi inilah kewajiban kita yang kelima terhadap para penguasa muslim yang zalim sekalipun adalah tidak boleh melakukan pemberontakan baik pemberontakan dengan cara tidak menaati atau dengan senjata ataupun dengan kata-kata iya ini yang kelima dan ini yang cukup panjang penjelasannya baik kemudian yang keenam kata beliau as-salatu khalfahum wal jihadu ma'ahum melakukan salat di belakang mereka dan berjihad bersama mereka Ya. walaupun mereka zalim fasik contohnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di belakang Al-Hajjaj di belakang Al-Hajjaj Al-Hajjaj ini penguasa yang zalim tapi para sahabat tetap melakukan sholat di belakang mereka. Iya. Demikian pula wajib bagi kita berjihad bersama mereka. Maksudnya apa? Andai pemerintah memerintahkan kita untuk berjihad, wajib kita taat. Iya. Dan bahkan itu termasuk syarat jihad. Termasuk syarat jihad adalah ada perintah dari pemerintah atau ada izin dari pemerintah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idzastunfirtum fanfiru." Apabila kalian diperintahkan oleh pemerintah untuk berjihad, maka berangkatlah. Ini termasuk syarat utama jihad. Syarat utama jihad yang tidak dipahami oleh golongan khawarij ya, yang sering melakukan aksi-aksi terorisme tanpa izin penguasa tanpa bendera satu negara ya. ini jihad yang bid'ah sama dengan amalan yang lain dipersyaratkan padanya dua syarat yaitu ikhlas dan ittiba demikian pula jihad maka diantara syarat penting dalam jihad adalah ada penguasa yang memimpin. Ada penguasa yang memimpin. Itu dalam jihad hujum. Dalam jihad menyerang. Beda dengan kondisi bertahan. Ya, kondisi bertahan ya sifatnya terpaksa. Tapi dalam kondisi menyerang, menyerang duluan, maka harus dengan izin penguasa. Iya. Dan juga terdapat hadis dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi." Sesungguhnya pemimpin itu adalah perisai, dilakukan peperangan di belakangnya dan membentengi musuh dengannya. Imam Nawawi rahimahullah berkata tentang hadis ini, ayyuqatal ma'hul kuffar wal bughah wal khawarij sairu ahli al fasad wa dhulmi mutlaqan. Hadis ini secara mutlak menjelaskan kepada kita bahwa berperang itu hendaklah dilakukan bersama pemimpin yaitu bersama penguasa untuk melawan orang-orang kafir atau melawan pemberontak atau khawarij dan orang-orang yang melakukan kerusakan serta kezaliman. Ya. Ini dalil-dalil kewajiban berperang atau berjihad harus dengan izin pemerintah. Baik. Ini kewajiban yang keenam, solat dan berjihad bersama mereka. Kemudian yang ketujuh, ada uzzakat was lahum. Yang ketujuh kata Syekh, membayar zakat kepada pemerintah. Artinya apa? Kalau pemerintah mewajibkan kita menunaikan zakat harus lewat pemerintah, wajib kita serahkan. Iya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat ke-103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan." Ambillah dari mereka wahai Muhammad dari harta-harta mereka sebagai zakat. Ya, sedekah yang dimaksudkan di sini adalah zakat. Maka ini menunjukkan di antara kewajiban pemerintah adalah menarik zakat baik menariknya dengan sukarela maupun dengan cara dipaksa. Itu kewajiban pemerintah. Iya. Apabila pemerintah menarik zakat dari kita, wajib bagi kita untuk menyerahkan. Baik. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan kata beliau, ada mugishil a'immah bithana'il kadhib. Tidak boleh berbuat curang terhadap para pemimpin dengan cara memberikan pujian dusta. Ya. Ini kerjaannya orang-orang yang suka cari muka. Ini pada hakikatnya kecurangan. Demi mencari muka, demi untuk bisa mendapatkan kedudukan di hati pemerintah, dia puji-puji. Ya. Dia memuji pemerintah, tapi pujian itu dusta. Pujian itu tidak ada pada diri pemerintah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Dalam surat At-Taubah ayat ke-119, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Iya. Ini kata Syekh termasuk kecurangan terhadap pemerintah, kita puji mereka padahal pujian itu dusta. Maksudnya kita katakan engkau telah berbuat baik, engkau telah punya jasa ini dan itu padahal enggak iya ini orang yang cari muka kemudian yang kesembilan kata beliau ad ulahum mendoakan mereka ini termasuk kewajiban masyarakat terhadap pemerintah mendoakan doakan kebaikan dan ini termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithlin dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam doa seorang muslim untuk saudaranya ketika saudaranya itu tidak tahu dia didoakan maka itu adalah doa yang mustajabah doa yang pasti dikabulkan dan di sisi di sisi orang yang berdoa tersebut ada malaikat yang sengaja ditugaskan. Setiap kali dia mendoakan un kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat itu pun berkata, "Amin walaka bimithlin." Amin walaka bimithlin. Ya. Semoga Allah mengabulkan dan semoga engkau pun mendapatkan kebaikan yang semisal dengan doamu tersebut untuk saudaramu. Ya. Makanya kalau baca doa ini untuk saudara kita yang ingin menikah ini hati-hati ya. Jangan dekat-dekat istri. Nanti malaikat mengatakan amin, semoga kamu juga dapat yang semisal. Ya. Paham artinya? <laughs> Kalau nggak paham, <laughs> mikir dulu. Jadi mendoakan penguasa termasuk di dalam hadis ini. Kita doakan kebaikan kepada penguasa kita, dia nggak tahu kita mendoakannya, maka itu adalah doa yang pasti dikabulkan. Ada malaikat yang khusus ditugaskan. Malaikat itu akan mendoakan kita, amin. Walakabi mislin ah, Semoga Allah mengabulkan. Atau ya Allah kabulkanlah dan semoga untukmu yang semisal dengan itu. Iya. Jadi kebaikannya juga kembali kepada kita apabila kita mendoakan kebaikan untuk para penguasa. Ya. Oleh karena itu para ulama ussalaf dahulu seperti diriwayatkan dari Al-Fudail bin Iyad demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal mereka semuanya berkata lau a'lamu anna li da'watan mustajabah laja'altuha sultan andaikan kami tahu bahwa kami memiliki doa yang pasti dikabulkan maka kami akan berdoa untuk kebaikan penguasa. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau penguasa itu menjadi baik, dampak kebaikannya itu akan lebih luas dibanding kebaikan diri kita sendiri atau kebaikan orang lain, ya. Penguasa itu dampak kebaikannya lebih luas. Jadi, kalau ada penguasa yang berlaku zalim, melanggar syariat, lebih baik kita doakan daripada kita mencela tidak mendatangkan solusi, malah nambah masalah. Ya. Terutama masalah bagi diri kita sendiri karena kita telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lakukan secara terang-terangan. Maka ini termasuk kategori pemberontakan dan termasuk manhaj khawarij. Ya. Termasuk manhaj khawarij yang akan menyebabkan seseorang itu keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati. Baik. Makanya ada satu pertanyaan pernah diajukan kepada Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Penanya itu berkata, "Wahai Syekh, ada para penuntut ilmu yang mengatakan katanya ulama masih berbeda pendapat. Ulama khilaf enggak sepakat akan haramnya pemberontakan terhadap penguasa yang zolim, penguasa muslim tapi zolim. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, itu bukan penuntut ilmu tapi tolibu fitnah bukan tolibu ilmin tapi tolibu fitnah itu adalah pencari fitnah bukan pencari ilmu ya ini hati-hati termasuk orang-orang yang suka apa namanya membuat keraguan-raguan membuat syubhat di tengah-tengah barisan ahlu sunnah memunculkan yang seperti ini padahal ulama sudah sepakat itu adalah hal yang haram ya nah, jemaah sekalian Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Demikian pula Syekh Asad Sa'ad Asastri dalam risalah ini mengatakan, sepanjang sejarah pemberontakan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam itu tidak ada yang maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Ya, selalu mudaratnya jauh lebih besar. Jauh lebih besar daripada maslahatnya mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Itu sepanjang sejarah pemberontakan. Sampai di hari-hari kita ini bisa kita saksikan. Bisa kita saksikan kemudaratannya sangat besar sekali. Baik. Itu tadi yang keberapa? Sembilan. Yang ke sepuluh. Kata beliau, kata Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatri hafizahullah taala, ta'dhimu makanatihim wa qadrihim memuliakan kedudukan mereka. Ya. Memuliakan kedudukan mereka dan jabatan mereka. Artinya apa? Wajib bagi kita memuliakan para penguasa. Jangan merendahkan mereka. Jangan merendahkan mereka. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan mereka sebagai penguasa. Allah telah menakdirkan mereka sebagai penguasa. Apabila kita merendahkan seseorang yang Allah telah takdirkan menjadi seorang penguasa, maka Allah Subhanahu wa taala tentu akan murka kepada kita. Ya. Sebagaimana beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana sultanallah fil ardi, ahanahu Allah." Barang siapa yang menghinakan penguasa Allah di muka bumi, maka Allah akan menghinakannya. Penguasa Allah yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang telah Allah takdirkan menjadi penguasa. Barang siapa menghinakannya, maka Allah akan menghinakannya. Iya. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau kita merendahkan para penguasa, maka itu akan mengakibatkan kita terjerumus di dalam kemungkaran yang lain, yaitu apa? melakukan pemberontakan dan pembangkangan yang itu sangat diharamkan di dalam syariat Islam sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Baik. Yang ke-11 kata beliau, i'anatuhum 'alal khair. Menolong pemerintah di dalam melakukan kebaikan. Ini tercakup dalam firman Allah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Surat Al-Maidah ayat kedua. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Iya. Jadi hendaklah saling menolong. Kalau pemerintah punya program yang bagus, yang di situ mengandung kebajikan, maka wajib bagi kita untuk menolong program-program tersebut. Baik. Yang ke-12 kata beliau, adzabbu an irdihi bil qaul wal fi'l. Kewajiban kita sebagai rakyat kepada pemerintah adalah membela kehormatan pemerintah baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya, jadi jemaah sekalian ini termasuk hak pemerintah. Ini termasuk kewajiban syariat. Bukan sebagai upaya ahlu sunnah itu mau mencari muka kepada penguasa, bukan. Tapi memang kewajiban syariat. Ya, itu masuk di dalam nasihat li'aimmatil muslimin termasuk di dalam nasihat li aimmatil muslimin sebagaimana di dalam hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu yaitu membela kehormatan ya apalagi dia adalah penguasa dan juga dia adalah muslim kalau dia bukan seorang penguasa dan dia muslim wajib bagi kita menghormati dan membela kehormatan saudara kita ya Nabi saw bersabda man an irdi akhihil muslim kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla ay yurda anhu nar jahannam yaumal qiyamah. Barang siapa membela kehormatan saudara muslimnya, maka hak atas Allah untuk menyelamatkan dia dari api neraka pada hari kiamat. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini hadis sebenarnya berlaku umum. Ada saudara kita yang dijelek-jelekkan, kita jangan diam saja, bela dia. Ya, ingatkan orang yang berbicara jelek itu. Hati-hati, kamu melakukan gibah. Kamu melakukan gibah. Iya. Kita ingatkan dia dan kita bela saudara kita tersebut. Maka balasannya apa? Allah akan menyelamatkan kita dari api neraka jahanam. Allah akan membela kita dari api neraka jahanam. Ya. Apalagi para penguasa menggibah penguasa itu dampaknya luas. Seperti yang kita sebutkan tadi, kata Syekh uh, Ibnu Bas rahimahullah, menjelek-jelekkan penguasa itu dapat mengantarkan kepada kekacauan, mengantarkan kepada pemberontakan dengan senjata. Dan itu juga sudah termasuk pemberontakan dengan kata-kata. Baik, maka wajib bagi kita membela para pemimpin. Jadi jangan biarkan di medsos misalkan orang-orang ya tidak jarang yang sudah ngaji berbicara tentang kejelekan pemerintah Berbicara tentang kejelekan pemerintah. Kita jangan biarkan, ingatkan saudara kita itu. Itu gibah ya, Kalau kepada orang biasa saja kita nggak boleh gibah, apalagi kepada pemerintah. Ingatkan dia dan bela pemerintah. Ya, bela kehormatannya. Jangan kita biarkan. Ya. Ini termasuk hak pemerintah atas rakyatnya. Harus dibela kehormatan mereka. Jangan kita biarkan direndahkan dijatuhkan kewibawaannya ya karena mudaratnya sangat besar sekali mudaratnya sangat besar sekali ya. kemudian yang ke-13 as-sabru ala jawrihim bersabar atas kezaliman mereka bersabar atas kezaliman mereka jangan dilawan jangan dilawan kezaliman mereka sabar ya bersabar atas kezaliman mereka jangan dilawan tetapi termasuk memberikan nasihat, ya. Termasuk memberikan nasihat adalah kita kalau ada seorang penguasa, kalau ada seorang penguasa, seorang gubernur misalkan melakukan ketoliman, termasuk nasihat yang baik dan wajib bagi kita memberikan nasihat. Jadi bukan berarti kita nggak melawan lalu kita nggak berikan nasihat, bukan. Bukan itu maksudnya. Tetap kita berikan nasihat tapi ada cara memberikan nasihat seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Iya. Kemudian termasuk cara memberikan nasihat yang baik adalah melaporkan penguasa yang level di bawah kepada yang lebih di atasnya lagi. Ya, sebagaimana dahulu masyarakat muslim melaporkan uh, gubernur-gubernurnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada beliau. Ya, walaupun sebagian laporan mereka itu mengada-ada, ya. Tetapi Umar radhiyallahu anhu enggak apa namanya? Beliau memperhatikan laporan tersebut dan beliau memeriksa langsung keadaan para gubernur beliau. Iya. Maka ini yang ke-13, bersabar atas kedoliman para penguasa. Dan ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah termasuk aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah bersabar terhadap kedoliman penguasa berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi ya bersabar dan berdoa baik kemudian yang ke-14 kata beliau al wafa bil bai'ah menunaikan bai'at menunaikan bai'at artinya menunaikan janji kita untuk selalu taat kepada penguasa dan tidak boleh membangkang serta tidak boleh apa namanya menjelek-jelekkan penguasa atau melakukan pemberontakan. Iya. Dan yang dimaksud dengan bayat di sini tidak mesti dalam bentuk ucapan, tidak mesti dalam bentuk ucapan atau pegang tangan penguasa untuk berbayat tidak. Kalau kita sudah menjadi penduduk satu wilayah, maka otomatis kita sudah dianggap berbayat kepada pemimpin yang ada di tempat tersebut. Ini penjelasan Syekh Hafidahullah. Kemudian yang ke-15 kata beliau, al kafu an ma'ib an ma an ma'ayibihim menahan diri dari aib-aib mereka ini juga sudah kita jelaskan tadi tidak boleh kita menggibahi para penguasa ya tidak boleh kita menggibahi para penguasa ini termasuk gibah yang terlarang yang telah Allah larang dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12 wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah sebagian dari kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah seorang dari kalian ingin memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Tentu kalian tidak menyukainya. Iya. Maka sebagaimana kita tidak boleh bergibah terhadap saudara kita, sama terhadap penguasa pun kita tidak boleh menggibah. Ya. Ini sebagian orang, masya Allah mereka melarang gibah, melarang gibah. Jangan kamu menggibah kepada harakah harakah Islam katanya. Tapi dia sendiri menggibah para penguasa. Ya. Ini ucapan mereka. Mereka itu tokoh-tokoh Islam, punya jasa-jasa besar. Tapi dia sendiri kerjaannya setiap hari menggibah pemerintah, menggibah penguasa. Iya. Seakan-akan penguasa nggak ada benarnya sama sekali. Kalau pemerintah melakukan kebaikan, apa kata mereka? Ah ini cuma pura-pura saja, itu cuma pencitraan, macam-macam tuduhan-tuduhan mereka. Ya, ini yang terjadi. Maka Syekh menjelaskan termasuk hak penguasa adalah kita tidak boleh menggibahi mereka. Baik. Alhamdulillah inilah 15 hak penguasa atas masyarakat yang disebutkan oleh Syekh Sa'ad bin Nasir ash shafri hafizahullahu taala wa Baik. Kemudian jemaah sekalian, kita berpindah pada pembahasan berikutnya. Pembahasan yang kedua yaitu hak masyarakat terhadap pemerintah. Hak rakyat atas pemerintah. Iya. Insya kita sebutkan secara singkat. Ini perlu juga kita ketahui sebagai bekal bagi kita. Barangkali Allah menakdirkan kita suatu saat dapat memberikan nasihat kepada para penguasa. Atau para penguasa mungkin adalah kenalan kita atau saudara kita. Atau bahkan kita sendiri suatu saat Allah takdirkan memiliki satu jabatan. Iya. Maka kita pun paham masyarakat apa hak mereka yang harus kita tunaikan yang Allah wajibkan atas kita. Iya. Yang pertama adalah iqamatul adl bainar ra'iyah. Menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 135 ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin wahai orang-orang yang beriman jadilah orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan serta bersaksi bagi Allah meskipun merugikan diri kalian bersaksi yang benar bersaksi karena Allah meskipun merugikan diri kalian ataupun orang tua kalian sendiri dan orang-orang terdekat kalian. Artinya kita harus mengucapkan yang adil, mengucapkan yang benar meskipun merugikan diri kita. Kalau kita salah katakan salah. Kalau saudara kita salah bahkan orang tua kita salah katakan salah. Tidak boleh kita memutarbalikan fakta. Itu perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Tidak boleh pandang bulu harus menegakkan keadilan, tidak peduli walaupun kerabat-kerabat terdekat yang mungkin dirugikan karena kesalahan yang mereka kerjakan. Ini prinsip kepemimpinan yang pertama. Menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Ya, Itu diantaranya yang kita sebutkan dari Al-Quran. Dan jemaah sekalian, pemimpin yang adil ini kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya nikmat yang sangat besar. Di antaranya pemimpin yang adil termasuk satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala yaitu di hari kiamat. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Iya, seorang pemimpin yang adil. Jadi keutamaan menjadi pemimpin yang adil adalah dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan dicurahkan rahmat Allah kepadanya. Oleh karena itu, pemimpin yang adil ini kalau dia berdoa kepada Allah, maka dia termasuk orang yang doanya tidak akan Allah tolak, pasti dijawab. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum as hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul madlum. Ada tiga orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Yang pertama orang yang berpuasa sampai dia berbuka, kemudian pemimpin yang adil dan doanya orang yang dizolimi. Ini tiga doa yang pasti dikabulkan. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, pemimpin yang adil dan orang yang dizolimi. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-hukmu bi syar'illahi ta'ala. Termasuk kewajiban besar seorang pemimpin adalah berhukum dengan syariat Allah. Sebagaimana Allah telah ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dalam surat Al-Maidah ayat ke-44. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ini peringatan bagi setiap pemimpin wajib untuk berhukum dengan syariat Allah. Walaupun jemaah sekalian harus kita pahami, ayat ini enggak khusus bagi pemimpin. Ya. Ayat ini enggak khusus bagi pemimpin. Ayat ini berlaku umum. Berlaku umum. Ini juga terkandung padanya ancaman bagi setiap muslim, apakah dia pemimpin atau masyarakat. Kalau orang-orang Khawarij, ini mereka cuma arahkan kepada pemimpin. Dan ini adalah ayat pemungkas mereka. Kalau ada anggota baru mau dicuci otak, ayat ini pertama mereka baca. Ya. Ada orang baru mau dicuci otaknya supaya membenci pemerintah dan punya semangat jihad, yaitu jihad yang bid'ah, ayat ini yang pertama mereka baca. Ya. Dan mereka tujukan kepada pemerintah. Padahal ayat ini berlaku umum. Ya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Tapi jemaah sekalian, di dalam ayat ini di sini salah satu apa namanya? Eh, titik perbedaan yang mendasar antara ahlu sunnah dan orang khawarij. Ya. Khawarij menafsirkan kekafiran di sini sebagai kufur akbar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Adapun ahlu sunnah mengatakan itu adalah kufur asgar iya itu adalah kufur asgar pertanyaannya dari mana khawarij bisa mengambil kesimpulan seperti itu dan dari mana ahlu sunnah mendapat kesimpulan seperti itu maka jawabannya jemaah sekalian dari generasi awal khawarij mendapatkan dari generasi awal mereka dan ahlu sunnah mendapatkan penafsiran itu dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya sebagaimana dinukil dari Ibnu Abbas dan para sahabat yang lainnya demikian pula dari sejumlah tabi'in dan bahkan kesepakatan para imam yang dimaksudkan dengan kekufuran di sini adalah kufur asgor tidak sampai menyebabkan pelakunya itu murtad keluar dari Islam kenapa? Karena ayat ini pada asalnya turun untuk menjelaskan kekufuran orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Sehingga ayat ini apabila dihukumkan kepada orang muslim, maka beda statusnya dengan orang-orang yang sudah memang kafir dari awal. Iya. Oleh karena itu para sahabat menafsirkan kalau kepada orang muslim maka itu adalah kufrun duna kufrin, kufur asgar. Walaupun seorang muslim itu yang berhukum dengan selain hukum Allah bisa saja terjatuh pada kufur akbar kalau dia melakukan satu dari tiga perkara. Kalau dia terjerumus dalam satu dari tiga perkara. Yang pertama, dia dia meyakini selain hukum Allah itu sama kedudukannya dengan hukum Allah. Ya, misalkan dia mengatakan ini hukum buatan hasil musawarah dewan permusyawaratan ini sama dengan Al-Quran. Misalkan dia berkeyakinan seperti itu. Ya. Maka dia kafir. Dia murtad keluar dari Islam. Ya. Atau dia mengatakan, hukum adat kami, ini warisan orang tua kami, ini sama dengan hukum Islam. Maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Atau dia mengatakan, hukum peninggalan Belanda, apa istilahnya itu? KUHP. Ya, itu kan banyak dari peninggalan Belanda. Apa arti KUHP? Kasih uang habis perkara. Iya. Kalau dia mengatakan hukum itu sama kedudukannya dengan hukum Islam, maka dia kafir. Iya. Ini kondisi yang pertama. Dia dikafirkan apabila dia meyakini seperti itu. Yang kedua lebih parah lagi. Kalau dia meyakini hukum buatan manusia itu lebih baik daripada hukum Islam. Kalau dia yakini sama saja dia sudah kafir, apalagi kalau dia yakini hukum buatan manusia lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan ya seperti orang-orang yang mau minta pelegalan LGBT itu itu nggak main-main itu kekufuran ya, itu bukan sekedar kemaksiatan lagi itu kekufuran. Kalau dia mau minta dilegalkan, dihalalkan. Iya. Itu kekufuran. Baik. Insya Allah pada kesempatan lain kita jelaskan permasalahan ini lebih detail. Tapi sekarang kita berbicara tentang kewajiban pemerintah berhukum dengan syariat Allah terhadap masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, an-nushu ra'iyah, Ya. An-nushu ra'iyah. memberi nasihat kepada masyarakat, memberi nasihat kepada rakyat. Ya. Termasuk kategori memberi nasihat ini adalah melarang orang-orang sesat menebarkan kerusakan mereka, menebarkan kesesatan mereka. Iya. Ini termasuk kewajiban besar para penguasa ini termasuk kewajiban besar yang Allah kelak akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Iya. Orang-orang yang menyebarkan kesesatan termasuk hak masyarakat atas pemerintah itu menghukum mereka, menahan mereka dari melakukan kejahatan mereka tersebut. Iya. Dan ini termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun laha illa harramallahu alaihi raihatal jannah dikeluarkan oleh Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pemimpin pun yang Allah berikan kuasa kepadanya atas satu masyarakat kemudian dia mati pada hari matinya dalam keadaan dia berbuat curang kepada mereka maka haram baginya mencium bau surga. Haram baginya mencium bau surga. Jamaah sekalian, dikatakan para ulama termasuk sebesar-besarnya kecurangan pemimpin adalah membiarkan orang-orang sesat. Membiarkan orang-orang sesat menebarkan kesesatan. Makanya jamaah sekalian, ada seorang di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saya lupa namanya, mungkin ada yang ingat. Dia mulai berbicara tentang mutasyabihul Quran. Ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya. Dia mulai berbicara. Dan dia yang pertama mulai berbicara. Artinya ayat-ayat yang ketika dia sampaikan itu bikin bingung orang. Menebarkan syubhat. Intinya dia menebarkan syubhat. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab kepadanya? Beliau pukul dia dengan pelepah kurma sampai berdarah-darah. Sampai dia bilang, cukup Amirul Mukminin, ini sudah pergi syubhatnya. Ya. Sampai berdarah-darah. Setelah itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih mengeluarkan ketetapan, tidak boleh ada yang bergaul dengannya. Ya. Ini subhanallah luar biasa penjagaan Umar bin Khattab terhadap masyarakatnya dari kesesatan. Ya, ini berat sekali jadi penguasa. Ini Allah akan minta pertanggungjawaban. Makanya Nabi SAW mengingatkan jabatan itu adalah penyesalan pada hari kiamat. Orang berlomba-lomba untuk menjadi pejabat, tahu kewajibannya saja dia nggak tahu. Iya. Bagaimana mungkin dia mengamalkan? Umar mungkin ketetapan dia nggak boleh ada yang bergaul dengannya. Kalau dia datang di satu majelis, orang-orang mengatakan, ingat pesan Amirul Mukminin. Orang-orang mengusir dia atau meninggalkan dia. Iya. Jadi seperti itu. Umar radhiyallahu anhu menebang sebuah pohon, pohon bersejarah. Pohon yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah." Sungguh Allah telah meridhoi kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Dan Nabi SAW bersabda, La yadakhulun nar man baya'atah tasyajarah. Tidak akan masuk neraka. Orang yang berbaiat di bawah pohon tersebut. Tapi jemaah sekalian, pohon itu ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena beliau mendengarkan sudah mulai ada orang-orang yang berdatangan ke sana untuk sholat. Ya. Bukan untuk melihat-lihat, untuk wisata, atau untuk mojok pacaran, bukan. Untuk sholat. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau takut mereka terjerumus dalam kesyirikan. Itu namanya penguasa. Ya bukan malah apa namanya e, melestarikan warisan-warisan budaya kesyirikan itu penguasa perusak namanya bukan dia melindungi masyarakat malah dia merusak masyarakat melestarikan budaya-budaya kesyirikan dan kekufuran, dijadikan cagar budaya, dijadikan objek wisata. Iya. Ini termasuk kewajiban penguasa. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amirin yali amral muslimin thumma la yajhad lahum wa yansah illa lam yadkhul ma'hum al jannah." Tidaklah ada seorang pemimpin yang menguasai urusan kaum muslimin kemudian dia tidak berusaha untuk menasihati mereka kecuali dia tidak akan masuk surga bersama mereka. Iya. Yeah. Ini termasuk kewajiban besar para pemimpin memberikan nasihat dan menjaga akidah kaum muslimin. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-hilmu warifku birra'iyah. Bersifat santun dan lemah lembut serta penyayang terhadap masyarakat. Ini termasuk sifat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin besar tidak ada pemimpin yang lebih besar daripada beliau. Tetapi beliau adalah orang yang sangat lembut dan penyayang terhadap kaum muslimin, terhadap orang-orang yang beriman sebagaimana Allah kabarkan sifat beliau dalam surat At-Taubah ayat ke-128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri-diri kalian sangat berat atasnya penderitaan kalian sangat menginginkan keimanan kalian serta lembut dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaih wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfaq bihi ya Allah orang yang menguasai urusan umatku orang yang menguasai urusan umatku sedikit saja lalu dia menyusahkan mereka maka susahkanlah dia dan orang yang menguasai urusan umatku walaupun sedikit lalu dia berlemah lembut kepada mereka memudahkan mereka maka berikanlah kelembutan kepadanya. Ya, subhanallah, ini dua jenis penguasa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menyusahkan masyarakat, Nabi mendoakan supaya Allah susahkan dia. Apakah di dunia maupun di akhirat kelak. Yang memudahkan masyarakat, yang berlemah lembut kepada masyarakat, maka Nabi mendoakan supaya Allah memudahkan dan meremah lembut kepadanya di dunia dan terutama di akhirat kelak. Tapi jamaah sekalian, ini bukan dalil kita boleh mendoakan kejelekan kepada penguasa. Bukan dalil. Sebab ini doa sifatnya mutlak, umum. Nabi SAW tidak menyebutkan satu nama pun. Ya. Dan tadi sudah kita jelaskan, kewajiban kita justru adalah mendoakan kebaikan kepada penguasa. Tapi boleh kita berdoa secara mutlak. Ya Allah, pemimpin yang menyusahkan kaum muslimin, maka susahkanlah dia. Kita nggak nggak bertujuan kepada satu orang boleh doanya secara mutlak ya sama dengan melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani itu nggak boleh kita melaknat orang per orang ya Allah laknatlah fulan karena dia seorang Yahudi nggak boleh kecuali kalau kita laknatnya sifatnya umum ya Allah laknatlah orang-orang Yahudi baik jadi ini bukan dalil seperti yang dipahami oleh sebagian orang jahil dia mengira ini dalil bolehnya mendoakan kejelekan iya kemudian yang kelima musyawaratu ahli ra'yi min ar-ra'iyah bermusyawarah dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, terutama para ulama dari kalangan masyarakatnya. Ya. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan dalam surat Ali Imran ayat ke-159. Ya. Kata Allah, "Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri." Maafkanlah mereka yaitu para sahabatmu dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah mereka di dalam urusanmu. Jadi Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Demikian pula seorang pemimpin hendaklah dia mengetahui dan mengenal para ulama dan orang-orang yang memiliki pemikiran yang bagus untuk meminta nasihat mereka dan bermusyawarah dengan mereka. Iya. Dan ini termasuk kunci sukses. Kunci sukses kepemimpinan. Ya, karena tidak sedikit pemimpin itu rusak karena salah pilih orang untuk bermusyawarah, untuk minta pendapat, ya. Salah pilih orang untuk diangkat jadi apa namanya? dewan pertimbangan. Iya. Ini bahaya. Kemudian yang keenam, tafakkudu ahwalihim wa alla yahtajib anhum mengawasi dan mengamati kondisi masyarakat dan tidak boleh menutup diri dari masyarakat iya dalam hadis yang sahih dari Amr bin Murrah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Ahmad Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mamin imamin awalin yugliku babahu duna dhawil hajah wal khallah wal maskanah illa aglaqallahu abwabas sama duna khallatihi wa hajatihi wa maskanatihi kata Nabi SAW tidak ada seorang pemimpin atau seorang penguasa yang menutup pintunya terhadap orang yang memiliki hajat atau memiliki keperluan dan orang yang miskin kecuali Allah akan menutup pintu-pintu langit terhadap keperluannya, hajatnya dan kebutuhannya. Ya. Jadi ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah dalam Al-Qur'an dalam surat An-Naml ayat ke-20 Allah mengabarkan kepada kita tentang seorang pemimpin besar sampai burung pun beliau awasi beliau perhatikan di mana dia berada yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam wa tafaqqada at-tayra faqala mali la aral hudhuda am kana minal ghaibin Nabi Sulaiman memeriksa pasukannya sampai memeriksa burung-burung maka kata beliau kenapa saya tidak lihat hudhud apakah memang dia tidak hadir ini Nabi Sulaiman alaihissalam iya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali memberikan teguran kepada para sahabat, memberikan teguran kepada para sahabat. Kenapa? Karena ada kesalahan-kesalahan dan tidak mungkin beliau mengetahui kesalahan tersebut kecuali beliau mengawasi mereka. Beliau memperhatikan kondisi mereka. Ya, Nabi SAW suatu hari duduk di masjid dan orang yang sholat beliau perhatikan. Ada seorang sahabat yang mungkin baru masuk Islam, dia sholat. Setelah sholat, dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda kepadanya, "Solli fa inna kalam tu solli." Sholat lagi karena kamu belum sholat. Sampai tiga kali. Dia datang kepada Nabi Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan, sholat lagi karena kamu belum sholat. Artinya apa? Rasulullah SAW memperhatikan. Memperhatikan kondisinya. Iya. Baru kemudian sahabat itu menyerah dan minta diajarkan mana solat yang benar. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang lebih penting untuk diperhatikan. Memperhatikan kondisi dunia mereka, bagaimana makan mereka, kesehatan mereka itu bagian dari kewajiban para pemimpin. Seperti yang kita hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, orang yang punya hajat, orang yang punya kebutuhan, itu mencakup kebutuhan duniawi. Tapi memperhatikan urusan akhirat mereka itu lebih penting. Itu lebih penting. Baik. Kemudian yang ketujuh, hakid haqqid min minal qawi. Mengambil haknya orang yang lemah dari orang yang kuat. Artinya, pemimpin itu adalah pembela orang-orang yang lemah. Ya, bukan kaki tangan orang-orang yang kuat. Ya. Itu hakikat pemimpin. Sudah Allah berikan pemimpin yang sebenarnya sudah Allah berikan kekuatan, malah jadi kaki tangan orang-orang yang punya uang, kaki tangan para pengusaha, kaki tangan orang-orang kuat. Padahal seharusnya pemimpin itu adalah pembela orang-orang yang lemah terhadap kedoliman orang-orang yang kuat. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus memperingatkan kepada Muad. Muad ini diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dai dan pemimpin negeri Yaman. Maka beliau berpesan kepadanya, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun." Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Karena tidak ada antara dia dengan Allah satu hijab, satu penghalang. Iya. Dan ada sebuah khutbah yang sangat memukau disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama menjadi pemimpin. Maka beliau menyampaikan sebuah doa apa sebuah khutbah yang sangat memukau sekali. Di antara yang beliau katakan, "As-sidqu amanatun wal kadhibu khiyanatun." Kejujuran itu adalah amanah dan dusta itu adalah khianat. Wadda'ifu fikum qawiyun indi hatta uriha alaihi haqqahu insyaallah. Kemudian kata beliau, orang yang lemah di antara kalian adalah orang yang kuat di sisiku. Karena aku akan memberikan haknya insya Allah. Iya. Jadi beliau menetapkan sejak awal beliau dilantik, aku adalah pembela orang-orang yang lemah. Wal qawiyyu fikum dhaifun indi hatta akhudzal haqqo minhu insyaallah. Sedangkan orang yang kuat di tengah-tengah kalian adalah orang yang lemah di sisiku. Ya, aku akan mengambil hak orang yang lemah darinya. Ya. Ini subhanallah teladan dari pemimpin besar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kedelapan, ad-difa anhum, membela masyarakat, membela rakyat. Ya. Apakah membela dari orang-orang yang zalim atau membela dari orang-orang kafir? Ya, ini termasuk kewajiban pemimpin. Tidak boleh membiarkan orang-orang kafir menyerang negeri kaum muslimin. Ya, ini termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kemudian yang kesembilan, ayakhtar al-ashkhas al akifa lil amal ma'ahu. Hendaklah pemimpin itu memilih orang-orang yang cakap, orang-orang yang pantas untuk bekerja dengannya. Maksudnya untuk diangkat sebagai pejabat-pejabatnya harus orang yang pantas. Dan kepantasan itu dilihat dari dua hal. Yang pertama dia memiliki ilmu agama, yang kedua dia memiliki kecakapan di dalam bidangnya. Iya, kecakapan di dalam bidangnya. Jadi dua hal ini yang perlu uh, diperhatikan. Iya. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga dikatakan Inna khaira man al kawiyul amin. Surat Al-Qasas ayat ke-26. Sesungguhnya sebaik-baik yang kau jadikan sebagai pekerjamu adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Ini adalah ucapan uh, wanita terhadap ayahnya untuk agar ayahnya itu menjadikan Nabi Musa alaihi salam sebagai pekerja mereka. Maka dia mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik yang kau jadikan pekerja adalah al-qawiyul amin yang kuat lagi terpercaya. Nah jemaah sekalian, seseorang itu nggak akan menjadi kuat dan terpercaya kecuali dia memiliki dua sifat itu tadi. Dia memiliki ilmu tentang syariat dan kecakapan di dalam bidangnya tersebut. Baru dia akan menjadi kuat dan terpercaya. Ya. Kenapa perlu kekuatan jemaah sekalian? Ini dua sifat pemimpin. Kekuatan dan amanah. Kekuatan dan amanah. Ada orang kuat tapi nggak amanah. Tapi ada yang amanah tapi lemah. Ya. Kalau dia nggak memiliki dua sifat ini, dia nggak akan bisa menegakkan kepemimpinan. Contohnya apa? Dia baru mau menegakkan syariat, ada orang demo. Ya. Apalagi demonya semakin besar. Karena dia orang yang lemah, dia tunduk kepada orang yang demo tersebut. Nggak nggak kuat dia menerapkan syariat. Makanya kalau merasa nggak kuat, jangan berani-berani menjadi pemimpin. Iya. Itu yang ke sembilan. Kemudian yang ke sepuluh. Ayukafi'ul muhsin wa yu'akibul musi. Memberi balasan yang baik kepada orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat salah. Ini termasuk kewajiban para pemimpin. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-87 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Dzulqarnain ya, seorang raja di masanya, raja yang adil, Dzulqarnain. Qala amma man zalama fa sawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adaban nukra. Kata Dzulqarnain, adapun orang yang zalim, maka kami akan menyiksanya. Kemudian kalau kelak dia dikembalikan kepada Robnya, maka Robnya pun akan menyiksanya dengan azab yang keras. Iya. Sebaliknya kata beliau, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaanil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Orang yang beriman dan beramal soleh maka baginya balasan yaitu surga dan kami akan mengatakan kepadanya dari urusan kami kemudahan baginya. Jadi diberikan kemudahan, diberikan balasan yang baik. Ya. Kemudian yang ke-11 dan ini yang terakhir, ayakuna qudwatan fil khair lirra'iyah. Pemimpin itu harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat di dalam melakukan kebaikan. Ya. Inilah profil para pemimpin kita dari kalangan para nabi dan rasul alaihi wassalam dan juga para sahabat mereka adalah orang-orang yang menjadi teladan dalam kebaikan dalam surat As-Sajdah ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun dan kami jadikan di antara mereka sebagai imam-imam sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami tatkala mereka sabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami ya. jadi seorang pemimpin hendaklah menjadi teladan bagi masyarakatnya. Walhamdulillah, inilah sebelas kewajiban pemimpin yang dipetik dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus ditunaikan oleh setiap pemimpin dan pemerintah terhadap masyarakatnya. Dan ini semuanya terkandung peringatan bagi setiap pemimpin dan pemerintah atau orang yang ingin memimpin atau ingin mendapatkan jabatan. Hati-hati ini kalau tidak ditunaikan maka akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imamah wa satanak wa satakunu nadamah yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian akan benar-benar berkeinginan untuk menjabat, untuk memimpin. Padahal kepemimpinan itu adalah penyesalan pada hari kiamat. Ya. Kepemimpinan itu adalah penyesalan pada hari kiamat. Hati-hati jemaah sekalian, kalau merasa tidak mampu, tidak yakin, jangan coba-coba mengambil tanggung jawab menjadi pemimpin. Oleh karenanya, di dalam Islam tidak boleh meminta kepemimpinan. Tidak tidak boleh minta jabatan. Ya, tapi sekarang bukan lagi meminta, mengemis. Ya, mengemis kepada masyarakat, minta dipilih. Mengemis sekaligus menipu, ya, bikin pencitraan, ya orangnya nggak baik tapi pencitraannya jadi baik kafir sekalipun pencitraannya baik banget ya jadi bukan hanya mengemis bahkan menipu masyarakat supaya dipilih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Latas alil imarah jangan kamu meminta kepemimpinan fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatin uinta 'alaiha wa in utitaha an mas'alatin wukilta ilaika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kamu kalau diberikan kepemimpinan tanpa kamu meminta, kamu akan ditolong. Kamu akan ditolong. Tapi kalau kamu diberikan kepemimpinan dengan cara memintanya, maka akan dibiarkan kepada dirimu sendiri, yaitu Allah tidak akan memberikan pertolongan. Ya dalam Islam tidak boleh berambisi untuk mendapatkan jabatan dan kepemimpinan. Ya, subhanallah, para ulama dulu ketika ditunduk, ditunjuk menjabat sebagai qadi sebagai hakim, itu mereka pada berlarian ya takut ada yang sampai mengasingkan diri takut ditunjuk sebagai hakim itu jabatan yang apa namanya sangat tinggi di masa para ulama dahulu bahkan sampai di masa ini cuman dulu lebih tinggi lagi ya hakim itu benar-benar bisa menghukum penguasa itu di masa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya bisa berbuat adil walaupun kepada para penguasa iya Walhamdulillah, inilah penjelasan ringkas tentang hak-hak masyarakat dan hak-hak pemimpin menurut syariat. Semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Bagaimana sikap kita dengan adanya penggusuran yang dilakukan oleh gubernur kafir? Pertama, kalau dia menggusur dengan hak, maksudnya memang mereka nggak pantas tinggal di situ. Itu bukan tanah mereka, ya. Itu hak orang lain. Maka sudah sepatutnya bukan hak kita kita lepaskan, ya. Jangan dipertahankan, ya. Tapi kalau ternyata itu adalah kezaliman, maka seperti yang kita katakan tadi, laporkan kepada pemerintah yang ada di atasnya. Ya. Laporkan kepada pemerintah yang ada di atasnya. Ya. Atau proses sesuai dengan hukum yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Alhamdulillah yang saya dengar sebagian berhasil. Pemerintah Saudi Arabia dengan sistem kerajaan secara dinasti Sedangkan khilafah sistem yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Bagaimana menyikapi syubhat di atas. Nabi SAW pernah bersabda, khilafah itu hanya 30 tahun. Itu khilafah. Khilafah hanya 30 tahun. Dan salah kalau kita katakan Rasulullah SAW ah, mencontohkan sistem khilafah. Itu sistem kenabian, bukan khilafah. Khilafah itu hanya 30 tahun yaitu khilafahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ditambah Al Hasan. Al Hasan sebentar sekali. Ya, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Setelah itu kerajaan. Itu hadis sahih. Setelah itu kerajaan. Dan raja yang pertama, raja yang paling adil adalah sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhumah. Iya. Jadi hakikat khilafah tiga 30 tahun itu. Itu khilafah. Ya. Pertama kenabian, kemudian khilafah, kemudian kerajaan. Kemudian kerajaan. Ya. Artinya apa? Sebetulnya di dalam Islam tidak ada ketentuan khusus seperti apa bentuk pemerintahan. Tapi yang penting adalah siapa yang memimpin dan bagaimana cara dia memimpin. Ya. Yang memimpin itu adalah yang berhak memimpin seperti kriteria yang kita sebutkan tadi, dia memiliki ilmu agama dan dia memiliki kecakapan dalam memimpin. Yang ngerti strategi perang, dia tahu cara mengurus negara. Ya, Dia mengerti manajemen negara, dan dia punya sifat al kawiyul amin. Inna khaira man istajarta al kawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik yang engkau jadikan pekerjamu adalah al kawiyul amin, yang kuat lagi terpercaya. Iya. Dan jemaah sekalian, orang-orang ini menutup mata. Tidak ada di dunia ini hari ini yang lebih bagus dari Arab Saudi dalam penegakan syariat. Betul ada kekurangan, Kenapa? Manusia nggak mungkin sempurna. Manusia nggak mungkin sempurna. Tapi di dunia ini, sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak ada yang lebih baik atau sekedar mendekati. Ya. Jangankan lebih baik, mendekati Arab Saudi apalagi setara. Tidak ada di dunia ini. Hit, coba sebut negara mana yang syariat Islamnya seperti Saudi. Iya. Itu mereka menutup mata dari kenyataan. Kenapa? Karena mereka nggak dapat bagian kekuasaan aja. Mereka nggak dapat bagian kekayaan negara. Coba kalau mereka dapat, mereka diam. Ya. Mereka menutup mata. Arab Saudi itu hari ini yang paling bagus dalam penegakan syariat. Ya. Apa ada satu negara? Anda belum pernah dengar, mudah-mudahan saja ada. Yang ketika sholat lima waktu, seluruh toko tutup. Ya, negara Saudi itu jadi kota mati nggak ada pergerakan ekonomi sedikit pun kelihatan kalau sudah masuk waktu sholat lima waktu ada toko yang berani buka besok dicabut izinnya oleh pemerintah iya apa ada negara seperti itu anda belum pernah dengar iya anda belum pernah dengar negara seperti itu iya kemudian yang diwajibkan berhijab wanita-wanita diwajibkan berhijab. Ya. Hanya ada Saudi Arabia. Ya, nggak ada kita lihat kita kalau pergi ke Makkah ke Madinah, nggak ada kita pernah lihat wanita yang berkeliaran di jalan nggak pakai hijab. Itu penegakan syariat Islam yang real. Ya. Ada polisi syariatnya. Polisi syariatnya kerjanya apa setiap hari? Perintahkan orang sholat. Itu syariat terbesar. Kalau mereka sholat itu bukan yang utama. Yang utama bagaimana memimpin negara. Padahal itu syariat Islam terbesar setelah tauhid, salat. Ya. Pemerintah Saudi itu punya polisi yang tugasnya salat, salat, salat, ya, mengingatkan masyarakat di jalan salat. Ya. Nah ini. Dan masih banyak syariat Islam yang ditegakkan Saudi. Iya. Dan mereka itu menutup mata ini kalau sudah benci semua terlihat salah, ya. Kalau sudah cinta yang salah semua terlihat benar. Iya. Jika aib atau kejelekan yang dilakukan secara terang-terangan oleh seorang calon pemimpin diposting dengan tujuan agar kaum muslimin tidak memilih beliau, bagaimana hukumnya? oleh seorang calon pemimpin. Berarti belum memimpin. Iya. Berarti belum memimpin. Enggak sama. Enggak sama dengan apa namanya? E, pemimpin. Kalau dia bukan pemimpin dan dia perlu diperingatkan bahaya kesesapannya, maka tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tapi jemaah sekalian, sudah sepatutnya dalam persoalan-persoalan umat, persoalan-persoalan yang terkait orang banyak, itu kita merujuk kepada para ulama. Iya. Seringkali kita menyayangkan sebagian penuntut ilmu. Ada sedikit kasus masuk di sebuah media langsung di-share. Iya. Ini termasuk bahaya besar. Bahaya besar apalagi kasus-kasus yang sebenarnya kita nggak tahu pasti apa yang terjadi di belakang ya, seperti kasus kemarin uh, kematian orang yang tertuduh teroris mestinya kita tuh diam saja jangan banyak omong gitu ya hati-hati waspada kalau kita banyak omong ini memperkeruh keadaan lebih baik diam dan Allah telah memberikan petunjuk kepada kita wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum kata Allah andaikan eh, ketika datang kepada mereka satu berita tentang keamanan dan ketakutan ya berita yang sifatnya berhubungan dengan orang banyak maka mereka langsung menyebarkannya ini celaan Allah mencelah orang-orang mukmin apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan mereka langsung mencelah. Padahal jamaah sekalian, ayat ini berkaitan dengan permasalahan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi dampaknya luas kepada masyarakat. Apalagi masalah-masalah yang bisa menimbulkan fitnah yang besar, peperangan antara masyarakat dengan aparat. Iya bisa terjadi pembunuhan besar-besaran. Ini kita harus waspada, hati-hati berbicara. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Kata Allah, "Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastambitunahu minhum." Andaikan urusan itu mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka. Ulil amri di sini mencakup umara dan ulama. Maka orang yang ingin mengambil kesimpulan dia dapat mengambil dari ulil amri tersebut. Ini yang harus kita lakukan. Kalau ada permasalahan, jangan langsung ikut-ikutan menyebarkan berita. Kalaupun berita itu benar, kita nggak tahu seberapa besar mudarat yang akan muncul. Kalau itu terkait dengan fitnah, apalagi dengan pembunuhan, itu bahaya sekali. Terkait dengan kedoliman penguasa, itu bahaya sekali. Ya. Kembalikan kepada para ulama, bagaimana seharusnya kita menyikapi ada kasus-kasus seperti ini. Tapi sekarang enggak ada berita ini, fulan itu begini, fulan itu begitu. Kemudian mereka sebarkan. Iya. Ini bahaya sekali. Yang seharusnya demikian. Kita kembalikan kepada para ulama. Tentang pemerintah saat ini, apa yang harus kita lakukan? Atau tanggapi tentang surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 dan 9. Ana afwan, ana enggak hafal suratnya, bisa ditulis dibacakan. Ya. Tapi tadi sudah kita jelaskan. Kita berbicara tentang pemerintah yang adil dan pemerintah yang zalim. Karena sudah kita jelaskan tadi, hak-hak pemerintah, termasuk pemerintah yang zalim. Justru disitulah titik perbedaan antara golongan ahlus sunnah dan golongan khawarij. Kalau pemerintahnya bagus, pemerintahnya baik, ya. Ahlu sunnah dan khawarij itu sepakat, sepakat dalam teorinya, ya. meskipun dalam prakteknya pemerintah sudah bagus apapun mereka anggap tidak bagus, ya. Justru perbedaan antara ahlu sunnah dan khawarij kalau pemerintah itu zalim, pemerintah itu zalim, ya. Dan kita nggak mengatakan pemerintah sekarang itu zalim, tapi ini hukum secara umum saja, secara umum pemerintah sezolim apapun, artinya selama dia masih muslim, dia memiliki hak sebagai penguasa yang mesti kita muliakan, kita hormati, kita taati dalam kebaikan, dalam kejelekan kita tidak taati, tapi bukan berarti kita melawan atau memberontak. Sudah kita jelaskan tadi panjang lebar. Iya. Termasuk yang kita maksudkan semua penguasa penguasa muslim. Penguasa muslim. Dia beragama Islam. Dia beragama Islam di negeri manapun. Iya. Selama dia statusnya masih muslim. Kalau Khawarij lebih parah lagi. Bukan hanya mereka anggap zolim, tapi mereka anggap sebagai kafir. Jadi mereka mengumpulkan beberapa kesalahan. Sudah memberontak dan sudah mengkafirkan juga. Ya. Dan kalau mereka punya kekuatan, niscaya mereka akan melakukan pembunuhan. Ya, seperti yang terjadi di berbagai negeri. Baik. Itu yang kita jelaskan dari awal tadi. Jika memang demokrasi tidak ada dalam syariat, bagaimana caranya seseorang bisa menjadi presiden atau pimpinan yang sesuai syariat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Bakar secara isyarat. Ya. Beliau tidak menegaskan Abu Bakar yang akan menjadi pemimpin, tapi beliau sudah berikan isyarat. Abu Bakar yang pantas memimpin. Banyak di dalam hadis-hadis Para sahabat memahami itu isyarat. Dan para sahabat pun tahu Abu Bakar yang terbaik. Maka mereka memilih orang terbaik di kalangan mereka. Terbaik dalam hal apa? Dalam hal ilmu agama dan pengamalannya Abu Bakar yang terbaik. Iya. Kemudian Abu Bakar sebelum wafat beliau menunjuk Umar, langsung tunjuk yang menggantikan saya Umar. Umar sebelum wafat menunjuk enam orang. Enam orang sahabat-sahabat besar yang termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga, enam orang beliau pilih mereka yang bermusyawarah kemudian mereka menunjuk Uthman. Ya, mereka menunjuk Uthman. Artinya apa? Sebenarnya bukan persoalan cara memilih. Tapi orang itu pantas enggak? Kalau ternyata ada sistem yang bisa mengeluarkan orang yang tidak pantas, maka sistem itu salah. Seperti sistem demokrasi demokrasi ini akan mengeluarkan orang yang tidak pantas memimpin kalau dia mendapatkan suara terbanyak. Maka itu jelas salah. Iya. Bisa dipahami ya? Apa hukumnya seseorang yang menjelek-jelekkan atau gibah pemerintah dengan alasan hal tersebut adalah gibah yang diperbolehkan? Contoh dalam hal kebijakan seperti BPJS yang tidak sesuai dengan syariat atau pekerjaannya yang perkataannya yang tidak sesuai perbuatan. Kalau ada gibah yang diperbolehkan apa contohnya Ustaz? Ya. Pertama harus dibedakan dulu antara menggibah penguasa dan kita berbicara tentang hukum syariat terhadap BPJS. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Iya. Kalau itu memang hukum syariat yang perlu dijelaskan, ya kita harus menjelaskan tanpa menjelek-jelekkan pemerintah. Ya, tanpa menjelek-jelekkan pemerintah. Dan harusnya kita beri uzur. Mungkin pemerintah belum tahu ya sehingga mereka menetapkan nah kita beri uzur ya bukankah kita diperintahkan untuk selalu memberi uzur kepada saudara muslim kita apa mereka bukan muslim pemerintah iya jadi ini harus dibedakan adapun kalau disert kalau dia menjelaskan hukum BPJS kemudian disertai dengan menjelek-jelekkan pemerintah maka ini tidak dibenarkan jelaskan saja hukum BPJS jangan sertakan dengan menjelek-jelekkan pemerintah iya maka ini tidak dibenarkan syariat seperti sudah kita jelaskan tadi bahwasanya itu adalah manhajnya khawarij bukan metode kaum muslimin. Ya, bukan metodenya ahlu sunnah wal jamaah. Apa hukumnya memilih pemimpin pada sistem demokrasi seperti memilih gubernur, pemilu presiden? Sudah kita jelaskan tadi ya. ya itu togut sebenarnya, sistem togut. Ya. Sering dibahas dalam kajian-kajian salaf Pembagian tauhid dibagi menjadi tiga Rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat Bagaimana asal muasal pembagian tiga tauhid tersebut Dan apa Nabi SAW mencontohkan dakwah tiga, ter tiga tauhid tersebut dalam dakwahnya dahulu Ya Tiga tauhid ini Pembagian tiga macam tauhid ini Adalah Berdasarkan Ijma' ulama' kesepakatan seluruh ulama ahlu sunnah tidak ada perbedaan pendapat yang dihasilkan dari istiqra'un nusus istiqra'un nusus itu artinya penelitian dan pengumpulan secara menyeluruh terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang Tauhid maka hasilnya Tauhid itu terbagi tiga jadi itu nggak main-main ya dikumpulkan seluruh ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang tauhid. Silahkan datangkan setiap ayat, datangkan setiap hadis yang berbicara tentang tauhid, pasti tidak keluar dari tiga macam tauhid ini. Ya, makanya ulama sepakat, ijma ulama. Dan ulama kalau sudah sepakat nggak mungkin salah, pasti benar. Yang menyelisihi kesepakatan ulama pasti salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dolalah." Allah tidak akan menjadikan umatku bersepakat di atas kesesatan. Maksudnya para ulama nggak mungkin bersepakat di atas satu yang salah. Ya, ini jawaban secara global. Adapun secara terperinci, uh, mungkin antum bisa baca di buku ana Tauhid Pilar Utama Membangun Negeri. Di situ ana banyak mengutip dari bukunya Syekh Abdul bin Abdul Musin Al-Abbad beliau punya buku khusus yang diberi kata pengantar oleh Syekh Saleh Al-Fauzan berjudul apa namanya Al-Qaulus Sadid ala man angkara ala man angkara taqsimat tauhid ya ucapan yang benar di dalam membantah orang yang mengingkari pembagian tauhid ya silahkan datang setiap ayat tauhid setiap hadis tauhid tidak akan keluar dari tiga macam tauhid ini dan terkadang terkumpul dalam satu ayat. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia sebagaimana dalam surat Maryam. Ini terkumpul dalam satu ayat tiga macam tauhid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itu tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadatihi. Beribadahlah kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya itu tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Itu tauhid asma wa sifat. Ya. Yeah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Jadi kadang terkumpul dalam satu ayat tiga macam tauhid. Ya. Yeah. Ini pertanyaan politik tadi sama ya tentang demokrasi. Bagaimana hukum pajak? Bagaimana kita mensiasati, memanipulasi pembenaran pembayaran pajak. Eh, sebagian para ulama telah menerangkan pajak ini termasuk kezaliman termasuk kezaliman kecuali ya kecuali apabila negara butuh untuk keperluan besar, keperluan penting. Contohnya apa? Membayar tentara, menggaji tentara, ya. Tentara ini kebutuhan mendasar untuk satu negara, ya kan? Kalau nggak ada tentara diserang kita, ya. Ini contoh Para ulama menyebutkan kalau negara butuh mendesak, kebutuhan mendesak, maka boleh memungut pajak. Tapi pada asalnya ini adalah haram. Tapi tadi sudah kita baca hadis, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, tetap dengar dan taat dan jauhi upaya memanipulasi pajak. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar. Ya, kalau ketahuan malah mudaratnya besar bagi kita. Ya, apalagi yang memanipulasi berjenggot, ya, pakai gamis. Nanti jadi apa namanya? kejelekan buat nama baik dakwah ahlu sunnah. Iya. Jadi kita harus pintar-pintar memperhatikan masalah dan mudarat. Sebab kalau kita sudah punya penampilan yang baik, penampilan yang islami, penampilan ahlu sunnah, kemudaratan itu bukan hanya untuk kita, untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita juga yang juga punya penampilan yang sama. Itu harus kita jaga. Kita jaga nama baik ahlu sunnah. Iya. Bagaimana kejadian di Iran yang saat ini ahlu sunnah menjadi minoritas di antara mayoritas berfaham syiah? Apakah boleh dalam hal ini melakukan perlawanan? yang seharusnya mereka ketika tidak mampu melawan tadi sudah kita jelaskan pemimpin yang kafir itu tidak patut menjadi pemimpin bagi kaum muslimin tidak patut memimpin kaum muslimin itu harusnya diturunkan tapi menurunkan itu jangan kemudian malah mendatangkan kemudaratan yang lebih besar iya jangan mendatangkan justru kemudaratan yang lebih besar jadi ketika dalam kondisi mereka lemah seharusnya mereka berhijrah mereka berhijrah. Ya. Ini Iran, mereka itu orang-orang kafir, orang-orang Syiah, orang-orang kafir yang menyembah Hussein, menyembah Ali bin Abi Thalib, menyembah imam-imam mereka, bukan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini pemimpin-pemimpin kafir. Dalam kondisi kaum muslimin seperti ini, terjajah, tidak bisa menjalankan agamanya, maka seharusnya hijrah. Itulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berjihad melawan orang-orang kafir di Makkah. Kenapa? Nggak ada kekuatan, nggak ada kemampuan. Iya, kalau berjihad mudaratnya besar. Apa yang beliau lakukan? Sallallahu alaihi wasallam, beliau berhijrah ke kota Madinah. Beliau tinggalkan negeri yang lebih mulia dan beliau tinggalkan masjid yang lebih mulia, Masjidil Haram. Ya. Jadi hijrah yang seharusnya mereka lakukan apabila tidak bisa menegakkan agama dan tidak bisa juga melawan, adalah hijrah. Kalau mereka melawan, mudaratnya lebih besar. Iya. Mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Iya. Barangkali demikian, wallahu taala alam. Mungkin waktu kita sudah sangat mepet asar. Mohon maaf yang belum terjawab. Ini saja yang bisa ana sampaikan. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.